Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, innalhamdulillah wa nah-, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya, kepada para peserta daurah kun salafian Eh, diharapkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.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 قال الشيخ عبد السلام بن سالم الصحيمي في كتابه كن سلفيا على الجادة في ضمن بيانه عن بعض القواعد في المنهج السلف وما زلنا في قائدة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قال حفظه الله ويقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح قال رحمه الله ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أي أئمة الجور وترك ترك القتال في الفتنة وجمع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجحة منهما فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ya. Bab ini ikhwan <coughs> Pembicaranya berkaitan dengan Mempertimbangkan antara Masalih dan mafasid Dan Darul mafasid Menolak kerusakan Itu lebih didahulukan dibandingkan dengan Itu meraih kemanfaatan Apabila untuk meraih kemanfaatan itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka didahulukan menghindari kerusakan tersebut. alaihi wasallam <coughs> beliau setelah menyebutkan sejumlah minal furu' eh, sejumlah dari berbagai macam pembicaraan yang bersumber dari kaidah al-mafasid awla minjal bil masalih kerusakan-kerusakan itu lebih didahulukan Artinya kaidah darul mafasid menolak kerusakan itu lebih dilakukan dibandingkan dengan meraih kemanfaatan. Maka apabila ta'arud, ta'arudat pertentangan antara masalih dan mafasid, maka ultimal arja min huma. Maka didahulukan mana yang lebih uh, kuat di antara keduanya. Pertimbangan 50-50 antara masalih mafasid. Maka apabila pertimbangannya fiti-fiti dipertimbangkan lebih dalam lagi mana kira-kira yang lebih arja, yang lebih kuat lagi uh, di antara dua perkara tersebut. Alal marju yaitu didalukan dibandingkan yang marju yang tidak kuat. Beliau mengatakan wa minha anna min usuli ahli sunnati wal jamaah luzumil luzumul jamaah jamaah sesungguhnya diantara pokok Al-Sunnah wal Jamaah di antara usul atau prinsip-prinsip Al-Sunnah wal Jamaah adalah luzum al-jamaah. Itu melazimi jamaah. Senantiasa dia tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin, ini pemimpin kaum muslimin. watar kah kita lil a'immah dan meninggalkan memerangi pemimpin maksudnya adalah aimatal jaur aimatil jaur itu meninggalkan memerangi pemimpin yang fasik atau pembelian yang rusak Watar kita fil fitnah dan meninggalkan eh, perperangan fitnah perang fitnah itu artinya perang yang tidak jelas antara muslim dengan muslim dengan sebab yang tidak jelas sehingga dikhawatirkan dia membunuh menumpahkan darah muslimin tanpa hak sehingga sebagian para sahabat mereka ketika terjadi peperangan fitnah maka dia menghindar menjauh sehingga tidak terlibat di dalam peperangan tersebut Wajimau dalik dahilun fil qaidah fi qadatil amah fima idza ta'aradat al masalih wal mafasid dan ini semuanya <coughs> intinya bahwasanya pembicaranya berkaitan dengan kaidah yaitu apabila pertentangan antara masalih dan mafasid antara al hasanat wasayyiat kemudian atau antara atau saling tasahamat berbenturan uh, berbenturan antara masalih mafasid hasanat sayiat maka fa'innahu yajibu tarji arrojiha minhuma maka wajib kemudian mentarji memikirkan mana yang lebih kuat di antara masalih dan mafasid intinya Islam datang syariat ini datang untuk mewujudkan masalah secara total kalau seandainya harus ada masalah mafasid maka dipilih yang masalahnya besar atau memaksimalkan maslahat meminimalkan madarat tapi kalau ternyata madaratnya lebih besar dari masyarakatnya maka didahulukan menghindarkan madarat tersebut eh, supaya tidak terjadi kekacauan yang lebih besar sehingga eh, ditinggalkan masalah yang kecil karena menghindari masalah mafasid yang besar. <coughs> Fima idza ya, istahamat al masalih wal mafasid dalam perkara apabila yaitu berbenturan antara <coughs> masalih dan mafasid. Wa ta'aradat al masalih wal mafasid. Fa innal amra wan nahya wa in kana muqtadi mutadamminan litasil maslahatin itu yang sesungguhnya al amru wa uh, al amra wa nahya itu memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar apabila membuahkan atau ya, ya, kandungan di dalamnya itu dalam rangka untuk mendapatkan maslahat dilakukannya al amru wal ma'ruf uh, uh, al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu dalam rangka untuk membuahkan yaitu maslahat dan dalam rangka untuk menolak mafsadah maka fayungdor maka diteliti diperhatikan di dalam perkara yang keduanya berbenturan antara maslahat dan mafasid fa kana ma yafutu minal masalih apabila yang hilang itu adalah maslahat au yasulu minal mafasid au yasulu minal mafasid akthar atau mafsadah yang ditimbulkan lebih besar lam yakun makmuran bi maka tidak diperintahkan artinya kalau maslahat mafsadah hilangnya mafsadah hilangnya masali kemudian menimbulkan mafsadah yang lebih besar maka dalam hal ini tidak diperintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar karena tujuannya al amru bil ma'ruf Wanayyanil mungkar itu untuk menimbulkan masalah total atau masalah yang aksar apabila mafasidnya itu aksar maka ditinggalkan nggak boleh dilakukan ini alamru bil ma'ruf wa nahyu anil karena menghindari mafasid yang lebih besar bal yakunu muharraman idza kanat mafsadatuhu aksar bin maslahatihi bahkan uh, haram atau tidak boleh dilakukan haram apabila mafsadah yang muncul lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang diinginkan sehingga tidak hanya asal atas nama al-amru bil ma'ruf atau amar ma'ruf nahi mungkar kemudian asal melakukan aksi saja tapi wajib memiliki pertimbangan yang kuat antara maslahat dan mafsadah di sini pentingnya juga senantiasa ittisal ini berhubungan dengan para ulama khususnya para ulama kibar yang mereka lebih matang di dalam pertimbangkan yaitu antara masalih dan mafasid baik secara syar'i maupun secara yaitu nadhari pengamatan yaitu pengalaman tajribiyat yang ada, tajibah yang ada sehingga pertimbangannya lebih matang. Jangan sampai kemudian dia dengan pertimbangan pendek baik secara ilmu atau secara pengalaman asal dia kemudian atas nama amar ma'ruf nahi mungkar dan kemudian sering hal ini menimbulkan masalah besar dalam perjalanan dakwah yang ada واعتبار مقادر المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفارقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر أكثر أمر به حد أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه لأن النهي يكون حينئذ من باب صد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات kemudian ikhwan mi'yar atau timbangan masalah dan mafasid itu timbangannya adalah syar'i bukan timbangannya adalah hawa nafsu bukan timbangannya adalah perasaan tapi untuk menentukan yaitu masalih mafasid wa tibaru maqadiril masalih mafasid adalah mizanus syar'i atau mizanus syariah dengan timbangan syariah. Wa ala hadza idza kana syakhsu aw ta'ifatu jami'ain baina ma'rufin wa munkarin bihaitsu la yufarriquna bainahuma apabila seseorang atau sekelompok orang yang mereka itu <coughs> melihat bahwasanya ma'ruf dan mungkar itu sesuatu yang tidak, bisa memisahkannya artinya mempertimbangkan uh, atau tidak bisa dipisahkan antara keduanya ada ma'ruf ada mungkar bercampur jadi satu bal imma yaf'aluhuma jami'an atau bahkan harus dilakukan semuanya au yatrukuhuma jami'an atau dilakukan semuanya lam yajus ayu maru atau ayyamuru bima'rufin maka tidak boleh dia memerintahkan yang ma'ruf wala yanhau 'anil mungkar an mungkarin atau dia melarang yang mungkar bal yungdor tapi dilihat diperhatikan baik-baik dipertimbangkan dalam-dalam tentang berkaitan dengan e, apa yang akan muncul dari sikap melakukannya atau memerintahkan ma'ruf melarang yang mungkar apa yang akan muncul dari dampak melakukan perbuatan tersebut. Wa in al-ma'ruf aksar amarobi. Kalau ternyata yang ma'ruf itu lebih besar, maka dia memerintahkan perkara tersebut. Hatta lawistal sama mawa dunahu minal mungkar. Walaupun kemudian muncul kemungkaran tapi masih sedikit. Muncul kemungkaran tapi dia uh, sedikit. Memang ada kemungkarannya. Memangnya orang penjahat ditembak Duer. Dia mendapatkan eh, mendapatkan musibah, tapi ini demi masyarakat yang lebih besar atau demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Kalau dia tidak ditembak, maka dia bisa melakukan kerusakan yang lebih besar lagi. Walayunha an mungkarin yastalzimu tafitu ma'rufin minhum dan tidak dilarang dan tidak dilakukan melarang yang mungkar apabila melazimkan hilangnya yaitu kemarufan yang lebih besar kalau dengan melarang itu ternyata ma'ruf yang lebih besar itu hilang maka itu dilarang seperti maunya sekolah Islam dia meninggalkan melarang orang ini mabuk orang mabuk harusnya diingkari tapi sekolah Islam enggak karena kalau dia enggak mabuk itu <coughs> kemungkaran besar akan terjadi atau akan hilangnya masyarakat yang besar dia kalau enggak mabuk membunuh muslimin, memperkosa muslimah, melakukan kerusakan lebih besar. Dengan mabuknya dia lebih ringan, timbulnya kerusakan atau masyarakat besar lebih banyak terjadi. Lianna nahya yakunu hinaidin min babi sati an sabilillah. Karena sungguhnya melarang yang mungkar pada yang seperti ini yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau menghilangkan masalah yang lebih besar itu termasuk bab menghalangi dari jalan Allah dan juga termasuk bab wasai fi zawali taati wa taati rasuli dan dia telah melakukan yakni menghilangkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya wasawali Eh, fi'lil hasanat dan menghilangkan melakukan kebaikan-kebaikan. Intinya pertimbangan antara masalih mafasid itu hendaknya menjadi pertimbangan sangat kuat dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini kaidah yang besar di dalam agama ini sehingga tidak asal berbuat yang busur bisa menimbulkan hilangnya masalah yang besar atau timbulnya mafasid yang besar. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه حتى لو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله Demikian pula apabila mungkar lebih besar apabila lebih dominan maka yang demikian dia terlarang wa in kana al munkaru akhlab naha anhu. Apabila kemungkaran itu muncul lebih besar, maka dia telar, dilarang. Hatta law sama fawatu ma huwa dunahu minal ma'ruf. Walaupun kemudian harus melazimkan hilangnya ma'ruf tapi yang lebih kecil. Ma'ruf yang kecil hilang. Tapi tercegah dari kemungkaran yang besar. Wa yakunul amru bidzalika wa yakunul amru bidzalikal ma'ruf mustalsimu lil munkar az-za'id alaihi amran mungkaran dan e, memerintahkan yang ma'ruf apabila melasimkan kemungkaran yang lebih besar lagi maka yang demikian termasuk yang terlarang untuk dilakukan memerintahkan yang ma'ruf wasayan fi maksiatillahi warsuli dan ini termasuk diantara bentuk dia justru uh, mendukung maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة, وتارة لا يصلح أمر ولا نهي Iya. Adapun kalau seimbang, ma'ruf dan mungkarnya itu seimbang, mutalaziman <coughs> itu seimbang, unda-undi antara keduanya itu maka tidak diperintahkan yang ma'ruf, tidak dilarang yang mungkar atau bahkan terkadang ini lebih baik diperintah, terkadang lebih baik ini dilarang. Intinya pertimbangannya selalu betul-betul pertimbangkan ya ini munculnya efek dari pelarangan atau efek daripada ini pemerintah yang ma'ruf dan terkadang layasul amrun walah nuyun dan terkadang didiamkan aja tidak diperintah tidak dilarang itu lebih maslahat terus وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا ففي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها و ينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه Demikian juga belum menjelaskan pada penjelasan berikutnya diantaranya bahwa wa haitsu kana al ma'ruf wal munkar mutalazimain wa dzalika dan <coughs> apabila ma'ruf dan mungkar itu keduanya saling melazimkan, ini bermunculan dalam perkara tertentu atau kasus tertentu, wa ma min jiatin nau fayu'mar bil ma'ruf mutlakon. Kadang-kadang pada jenis tertentu maka mutlak diperintahkan yang ma'ruf. Wa yunha 'anil munkar mutlakon dan dilarang secara mutlak ini perbuatan yang mungkar tersebut. Wa fil fa'il wahid wa taifah al-wahidah dan pada ini pelaku perorangan atau sekelompok yu'mar bi ma'rufiha wa yunha an munkarya yu'mar bi ma'rufiha diperintahkan yang ma'ruf dilarang yang mungkar wa yuhmat mahmutuha eh, dipuji kebaikannya ya, wa yudhammu matmumuha dan dicela yang jeleknya bihaitsu yatadamman al-amru bil ma'ruf fawatu akthar minhu yang tidak terkandung dalam memerintah yang ma'ruf itu hilangnya ma'ruf yang lebih besar atau terjadinya mungkar yang lebih besar dan tidak mengandung dalam melarang yang mungkar itu yaitu kemungkaran dari manu an-nahyu anil mungkar husul angkar minhu dan dalam melarang yang mungkar tidak menimbulkan mungkar yang lebih mungkar lagi atau kehilangan yang ma'ruf yang lebih kuat intinya beliau ingin menerangkan bahwasanya pertimbangan ma'ruf pertimbangan masyarakat mufsadat dalam al-amru bin ma'ruf warna mungkar itu pertimbangan sangat kuat sekali hendaknya dipikirkan betul-betul munculnya efek daripada perbuatan pemerintah yang ma'ruf melarang yang mungkar jangan sampai ketika orang memerintah yang ma'ruf justru maruf yang lebih besar hilang ketika dia melarang yang mungkar justru muncul kemungkaran yang besar lagi ini membutuhkan pertimbangan yang matang dalam melakukan kegiatan alam rumilak ruf wanahyu anil mungkar ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن السلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له من أعوان فإزالة منكره بنوع من إقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك يغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه انتهى Dalam bab ini contohnya yang paling diantaranya contoh yang, yang bisa dicontohkan adalah Nabi membiarkan keberadaan Abdullah bin Ubay bin Salul artinya nggak dibunuh dan yang semisal beliau <coughs> semisal Abdullah bin Ubay bin Salul orang-orang munafikin dan pelaku pelaku kerusakan kenapa lama lahum min akwan mereka ini memiliki teman-teman mereka memiliki teman-teman memiliki pendukung yang faizalatu mungkar binauin di mana dia menghilangkan kemungkaran dengan <laughs> membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul itu akan bisa mustalsimatun ini izalatul ma'rufin akhtar mustalsimatun izalati ma'rufin akhtar akan bisa menghilangkan maslahat yang lebih besar menghilangkan atau melazimkan yaitu hilangnya ma'ruf yang lebih besar apa itu munculnya kemarahan membuatnya marah kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul dia memiliki kawan-kawan, memiliki pendukung akan bisa membuat marahnya mereka, muncul fanatisme mereka sehingga dengan membuat manusia lari ketika mereka mendengar bahwasanya Muhammad yaktul ashabah, Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi Rasulullah SAW harusnya orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya itu dibunuh. Tapi Nabi membiarkan, tidak membunuh mereka karena membunuh mereka bisa menimbulkan kemungkaran besar atau hilangnya ma'ruf di mana orang akan membuat manusia lari dari Rasulullah dengan uh, tuduhan bahwasanya Muhammad telah membunuh kawan-kawannya sehingga akan menutup pintu manusia mendekat kepada Nabi ini adalah terhalangnya kema kemarufan sehingga dibiarkan Abdullah bin Salul dengan meminimalkan meminimalkan meminimalkan madarat tapi dalam rangka meraih masyarakat yang lebih besar. Terus Assalamualaikum ilaikum thumma yaqulu hafizahullah khamisan qa'idah anna al-ahkam al-usuliyyah wal furu'iyyah la tatimmu illa bi amrayn huma wujudu syuruti wa al mawani' Kaidah yang kelima ikhwan adalah bahwasanya <coughs> anal ahkam al-usuliyyah wal furu'iyyah la tatimmu illa bi amrain bahwasanya hukum-hukum yang usul maupun yang furu tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara yaitu wujud syurut keberadaan syurut wantifaul mawani dan hilangnya penghalang-penghalang untuk menghukumi sesuatu maka harus terpunya syurut dan hilangnya mawani' Ini adalah termasuk dibutuhkan dalam hal ini penghukuman dalam perkara yang usul maupun yang furu. قلت وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أو فروعا لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها فلو وجد شرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم من ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كتوبة أو استغفار المؤمن المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك من مكفرات الذنوب Beliau mengatakan wa hadha aslun azim fi jami' ahkam syar'i sawa'an kanat usulan am furu'an. Ini adalah pokok yang sangat agung atau prinsip yang sangat agung dalam semua hukum-hukum syar'i baik yang usul yang yang pokok maupun yang furu' yang cabang. Labudda min wujudi syurutuha maka wajib untuk adanya syaratnya wantifai mawaniha dan hilangnya mawani atau penghalang-penghalang. Falau wa falau cita syartu seandainya didapatkan syarat, ditemukan syarat, terpenuhnya syarat, lakin kana hunaka mani, tapi ada penghalangnya lam yasiha al hukmu maka tidak akan ini tegak hukum tersebut. Contohnya adalah ayatul wa'id ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman fi hakim manirtakaba umuran muharramah bagi orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram maka ancaman itu akan ditimpakan pada orang yang akan berbuatan yang haram atau apabila terpenuhinya syarat dan hilangnya mawani fawa ahlu lamaja fi nusus <coughs> minal wa'id yaitu orang yang mereka melakukan beberapa perkara yang mereka terancam dalam nas-nas terancam dengan berbagai macam ancaman lakin qad yakunu hunak maniun yamna'u minal iqab tapi ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia tercegah untuk mendapatkan hukuman seperti taubat istighfarnya mukminin atau musibah-musibah yang menimpa dia yang seharusnya perbuatan itu melazimkan dihukum maka hukuman itu diangkat oleh Allah disebabkan ada penghalang seperti tobat istighfarnya mukminin kemudian musibah-musibah yang menimpa dia atau yang lainnya yang termasuk mim mukarman mukafirati dzunub dari berbagai macam penghapus dosa terus ومن ذلك الصلاة مثلا لا بد من وجود شرطها وهو الطهارة فمن أراد صلاة بلا طهارة فلا تصح منه لفقد شرطها Contoh lain adalah salat. Labudda min wujudi syartiha. Salat akan dikatakan sah kalau ada ini atau ada syaratnya. Syarat sahnya salat adalah taharah. Faman arada as-salah bila taharatin kalau dia ingin salat tanpa taharah maka tidak sah salatnya tersebut karena tidak adanya syarat atau tidak ini terwujudnya syarat terus ومن هذا الأصل التكفير والتبديع والتفسيق وهو باب قد أظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه, الأح... وطاشت فيه الأحلام وكثر فيه الافتراك وتشتت فيه الأهواء والآراء Kemudian dari pokok pembahasan atau dari prinsip ini ini al-ahkam ini anal ahkam usuliyah furu'iyah la tatimu ila bi amrain wujudu syarti wa tifaul mawani ini maka termasuk diantaranya perkara yang namanya takfir, tabdi, tafsik dalam hal pengkafiran ya ini memfonis orang itu kafir memfonis orang itu dia alul bid'ah memfonis orang itu dia fasik yang bab takfir tabdi tafsik ini sungguh telah menjadi perkaranya menjadi perkara yang sangat besar dan menjadi ujian fitnah dan ujian bagi kita semuanya dan perkara ini telah betul-betul menghancurkan harapan banyak orang karena masalah besar orang kalau dikafirkan artinya dia kehilangan hak-hak yang sangat banyak dia kehilangan hak yang sangat banyak dan menimbulkan kelasiman-kelasiman yang sangat besar kalau dia suami istri wajib dipisahkan. Kalau dia bapak anak tidak saling lagi mewarisi. Kalau dia ya ini warga negara tercabut hak-hak politiknya. Perkanya besar, nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Melazimkan perkara-perkara yang besar sehingga banyak menimbulkan kekacauan, menghancurkan harapan manusia, kemudian wakaf surafil iftirak banyak menimbulkan perpecahan-perpecahan di tengah umat ini dan menjadikan tersebarnya munculnya al-ahwa wal ara pemikiran-pemikiran maka betul-betul wajib hati-hati untuk melakukan takfir, tabdi, tafsik yang sangat jeli mempertimbangkannya para ulama atau para hakim sehingga tidak boleh sembarangan orang melakukan takfir, tabdi, tafsik karena akan memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan kehidupan masyarakat kaum muslimin. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة Ahlu sunnah Semua ulama ahlu sunnah yang mereka berada di atas prinsip manhas al-sunnah wal jamaah salafiyah di atas manhas salaf saleh maka dalam masalah takfir ini <coughs> al, takfir terhadap al bidah dan terhadap pemilik akidah yang sesat maka di sana ada tafsir rinci tidak menghukumi al bidah dalam satu tingkatan kenapa anna ahlul bidah laisu ala darajatin wahidah ahlul bid'ah itu tidak satu tingkatan ahlul bid'ah itu memiliki tingkatan-tingkatan yang banyak terus فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه Di antara alul bidah ada yang maktuun bitakfiri dipastikan tentang kekafirannya seperti dia telah mendatangkan perkataan atau perbuatan yang menjadikan dia kafir kemudian telah sempurna surut dan surut telah sempurna surutnya dan hilangnya mawani yang menghalangi dia untuk dikafirkan orang dia melakukan perbuatan kekafiran baik itu perkataan atau perbuatan kemudian surut untuk dikafirkan sempurna mawani hilang total maka orang seperti ini adalah maktuun bitakfiri orang yang dipastikan tentang kekafirannya ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه Di antara alul bidah ada yang tidak dihukumi kafir. Kenapa? Lintifai dzalika fi haqqi karena ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia itu terhalang untuk dikafirkan Berarti mamanya <coughs> ucapan yaitu uh, hadis tentang taubat anta abdi wa anna rabbuk saking gembiranya dia menemukan barangnya kembali dia mengucapkan kalimat kafir ya, ya Allah anta abdi wa anna rabbuk engkau hambaku dan aku Robmu ini ucapan kafir atau enggak ikhwan kafir tapi karena ucapan ini keluar dari kekeliruan saking gembiranya maka ini penghalang namanya ini namanya diantara mawane yang manggil dia untuk dikafirkan karena ucapan ini enggak keluar dengan sengaja bukan dengan kesadaran yang penuh tapi keluar dari kekeliruan saking gembiranya maka ucapan yang harusnya menjadikan dia kafir menjadikan dia tidak dihukumi kafir karena adanya mawani Terus ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير Kemudian dalam masalah pembahasan takfir terhadap al bidah ini kawan, dan takfir secara umum itu dibangun atas dua pokok yang sangat agung. Yang pertama adalah ini dalil-dalil dari kitab dan sunnah bahwa perkataan perbuatan itu benar-benar perkataan perbuatan yang dihukumi sebagai ya ini kekafiran Intinya secara ilmiah, secara ilmu, secara dalil betul-betul nggak ada keraguan bahwa perbuatan perkataan itu hukumnya adalah kafir yang bisa mengeluarkan dari Islam. Terus wasanihima intibaqu hadzal hukmi 'ala al-qa'il al-mu'ayyan aw al-fa'il al-mu'ayyan bihaitsu tatimmu syurutu takfir fi haqqihi wa tantafi al-mawani'. Kemudian intibaqu hadzal hukmi 'ala al-qa'il al-mu'ayyan Kemudian pra, hal ini diterapkan pada pemilik perkataan orang yang sudah jelas mengucapkannya atau pelakunya sudah betul-betul tertentu. Setelah terpenuhinya syurut dan hilangnya mawani sehingga orang ini betul-betul dihukumi orang yang telah betul-betul kafir karena dia pemilik ucapan, dia pemilik perkataan atau dia pemilik perbuatan dan syaratnya terpenuhi, mawaninya hilang maka dia dihukumi kafir tapi yang berat sekali lagi adalah hakim atau sultan eh, penguasa yang ini berhak untuk menjatuhkan vonis kafir eh, hukuman kafir kepada orang tertentu tersebut وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسك وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل صادرا من المحكوم عليه بدءة وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه والله أعلم Demikian pula ya kawan untuk menetapkan dia mubtadi. Dia adalah orang yang fasik Untuk menghukumi orang itu alul bid'ah atau fasik juga demikian. Harus betul terpenuhi syaratnya hilangnya mawani, dia yang pemilik ucapan itu, pemilik perbuatan itu, kemudian syaratnya terpenuhi, mawaninya hilang, maka orang itu baru kemudian dihukumi dengan hukum mubtadi artinya orang yang fasik sehingga tidak sembarangan di dalam menghukumi seseorang karena salah dalam menghukuminya ini lebih parah atau bisa menimbulkan madarat yang lebih besar daripada dampak daripada kesalahan dia dalam menghukumi tersebut. Maka sebagian ulama bahkan mengatakan salah di dalam uh, takfir uh, salah salah karena tidak mengkafirkan itu lebih ringan dibandingkan dengan salah karena mengkafirkan. Karena salah karena mengkafirkan madaratnya lebih besar daripada salah dengan tidak mengkafirkan. Terus. ثم يكون الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم الصحيمي حفظه الله تاسعا موقف السلف الصالح من المبتدعة الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان راه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة dalin rawahu muslim ya terus lagi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمركون من الإسلام كما يمرك السهم من الرمية من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة موقف ثلاث maka salaf maka salaf saleh minal mubtadi'ah sikapnya salafus saleh terhadap para alul bid'ah al hadru wa tahdzir min alil ahwa wal bid'ah al mukhalifina li sunnah berhati-hati dan memperingatkan manusia dari alul bid'ah alul ahwa alul bid'ah dikatakan alul ahwa ikhwan karena cara beragama mereka itu lebih mengutamakan hawa nafsu dibandingkan dengan mengikuti nas. Hakikatnya mereka beragama dengan hawa nafsu bukan dengan nas. Karena nas-nas yang ditampilkan itu dia cocokkan atau dia paksa mengikuti kepada hawa nafsunya. Sehingga bukan dia yang tunduk kepada nas, tapi yang nas harus dibengkokkan mengikuti kepada hawa nafsunya. Makanya ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa karena mereka mengikuti kepada hawa nafsu mereka. Uh, ah, Rasulullah <coughs> menyebutkan dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk mensikapi yakni ahlul bidah. Di antaranya adalah hadis yang mengharamkan tentang masalah bid'ah. Man ahdasa fi amrina hadza malaysa minhu fawaradun man ahdasa barang siapa melakukan yang membuat buat bid'ah dia otaknya dia pemikirnya dia penelor penelornya pelopor bid'ah man amila amalat melakukan bid'ah dalam bentuk apapun sehingga baik yang menelorkan bid'ah dia arsitek bid'ahnya atau dia praktisi amalia bid'ahnya maka semuanya dalam keadaan Rodun mardudun itu tertolak. Kemudian di antara prinsip dalam agama ini ikhwan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini adalah al walak wal barak Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Sehingga kalau mencintai membenci alul bidah karena kebenciannya karena Allah, karena alul bidah adalah menyimpang dari ajaran Islam. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan Allah, men tidak memberikan Allah, maka telah sempurna keimanan dia. Sehingga Kamalul iman, Sempurna iman itu dengan menegakkan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dari sinilah kemudian muncul tuntutan untuk betul-betul menegakkan al-wala wal bara. Hancurnya akidah ini menjadikan dia akan tidak memiliki sikap-sikap dalam kehidupan. Kemudian uh, yang hadis yang keempat bahwasanya Nabi uh, katakan mami Nabiin ba'athahullahu fi ummatin fi ummati qabli illa kana lau min ummati hawariyun wa ashabun tidaklah setiap nabi diutus oleh Allah pada umat sebelumku ini kecuali dari kalangan umatnya adalah hawari pembela-pembelanya pendukungnya washabun dan memiliki ashab ini sahabat-sahabatnya ya khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri yang mengambil sunnahnya berteladan dengan uh, ini perintahnya summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun kemudian akan muncul generasi berikutnya yang datang setelahnya generasi yang mereka itu yaquluna mala ifalun mengatakan apa yang tidak mereka lakukan wa ma la yu'marun dan melakukan apa yang tidak diperintahkan faman jahadahum biyadihi fahuwa barang siapa mereka berjihad dengan tangannya dengan kekuasaannya maka dia mukmin wa man jahada wa jahadahum bilisanihi barang siapa memerangi mereka dengan lesannya fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa barang siapa memerangi mereka dengan hatinya meninggalkan yaitu tidak mendekat dia menjauh meninggalkan membenci dengan hatinya dia mukmin walaihsamin min warai dzalik minal iman habbata dan tidak ada di balik itu iman walaupun yang sebesar biji sawi intinya harus punya sikap ini terhadap orang-orang mereka menyimpang yang menyelisihi apalagi menentang sunnah Nabi SAW harusnya mereka memiliki ini berusaha untuk eh, berjihad memerangi mereka orang-orang yang mereka sengaja menyelisih menentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kelima ini hadis yang berkaitan dengan para orang Khawarij yang mereka umat yang akan keluar di akhir zaman ahdasul asnan rata-rata mereka adalah orang giginya baru tumbuh artinya para pemuda-pemuda sufaul ahlam para mereka bodoh-bodoh ini ilmu mereka dangkal, pemahaman mereka dangkal. Yaquluna min khairi qadir nas yang mereka mengatakan dengan perkataan sebaik manusia ini mengatakan dengan ajaran Nabi ayat membawakan ayat atau membawakan hadis tapi apa yang mereka bawakan jauh daripada kebenaran karena sufaul ahlam yamruquna minal islam kama yamruqu samu minar romiyah mereka lepas dari Islam kayak lepasnya ini anak panah dari busurnya melesat intinya mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun belum kafir karena Ali bin Thalib mengatakan ketika ditanya mereka itu apakah mereka itu kafir minal kufri faru dari kekafiran mereka itu yaitu lari apakah mereka itu munafik orang munafik mereka sedikit dikirnya dan mereka banyak dikirnya intinya mereka sesat gitu aja mereka sesat melesat dari jalan Allah Ta'ala walaupun belum sampai pada tingkat kafir dan khawarid kelompok yang ganas sangat menakutkan di tengah-tengah muslimin maka Nabi perintahkan untuk membunuh orang khawarij karena untuk menghilangkan kerusakan yang muncul di tengah-tengah muslimin hukuman kepada khawarij lebih berat di dunia dibandingkan kepada hukuman orang kafir yang tidak bertindak memerangi muslimin. Tetapi orang kafir bisa sesat dibandingkan dengan khawarid. Adapun di akhirat maka hukuman orang-orang kafir lebih berat dibandingkan dengan hukuman dengan terhadap alul bidah yang mereka belum keluar dari Islam. Wa makna biadal hadis <coughs> hum al khawarij. Eh, Nabi katakan man laqiyahum falyaktulhum Barang siapa yang bertemu dengan mereka maka perangilah. Fa inna fi qatlihim ajran karena dalam memerangi mereka memerangi mereka adalah pahala liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah bagi orang memeranginya kelak di sisi Allah di hari kiamat. Hadis ini adalah berkaitan dengan al khawaris wa qad qatalahum ashab uh, ashabu Rasulullah telah memerangi khawarid para sahabat Nabi yaitu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib fi ma'rakah an-nahrawan di pada peperangan Nahrawan, peperangan untuk memerangi orang-orang Khawarij sehingga dibunuh oleh Ali tetapi di antara mereka selamat, kemudian lari dan kemudian berkembang lagi Khawarij dengan ya ini orang-orang Khawarij yang selamat tersebut. Terus فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدئة وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك ya falihadhi nusus dan nas-nas ini semuanya dan juga nas yang telah berlalu yang maknanya adalah berkaitan dengan masalah ini peringatan dari bid'ah dan al bidah faqad hadzara a'immatus salaf minal bidah wal mubtadi'ah para imam-imam salaf juga telah memperingatkan dari al bidah dari orang al bidah dan orang-orang mereka membuat-buat il bid'ah dari bid'ah dan para pelaku bid'ah dari bid'ah bid'ah dan para ini pelaku atau pembuat bid'ah wamtalaat kutubuhum dan kitab-kitab para ulama penuh dengan tahdir terhadap bid'ah dan al-bid'ah wa mu'allaf wa mu'allafatuhum dan demikian pula karangan-karangan para ulama penuh dengan biraddi alal bidah wa ahliha bantahan-bantahan terhadap bid'ah-bid'ah dan terhadap para pelaku bid'ah wa tahdir min dalik demikian pula tahdir peringatan terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah atau alul bid'ah. Di antaranya riwayat berikut ini. أولا فقد روى مسلم في صحيحه أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفرقون العلم وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta hatta yu'mina bil qadar Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya Yahya bin Ya'mur Humaid bin Abdurrahman <coughs> Berkata Yahya bin Ya'mur kepada Abdullah bin Umar Innahu qad dhahara qibalana unasun yaqra'un al-Qur'an. Di tengah-tengah kami telah muncul orang-orang yang mereka itu membaca Quran. Wa yatafaqqaru wa yatafaq wa yatafaqqaruna al-ilma dan mereka mengeklaim sebagai orang-orang yang berilmu. Orang memiliki ilmu. Wa dzakara sya'nahum dan kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara perkara mereka itu wa annahum yas'umuna annahu la qadar. Kemudian yang diangkat adalah mereka ini menyangka bahwa tidak ada qadar. Artinya mereka berfaham qadariyah, mengingkari takdir. Wa anal amra unufun dan perkara itu terjadi dengan tiba-tiba, dengan begitu saja tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar mengingkari ini orang-orang yang memiliki pemikiran qadariyah itu faidalah kita ulaik kalau kamu ketemu mereka fakhbirhum anni bariun minhum katakanlah kabarkan pada mereka saya Ibnu Umar barok dari mereka seakan-akan Ibnu Umar dia ini mengkafirkan mereka berlepas diri dari mereka wa annahum barok minni dan mereka barok dariku tidak ada hubungan lagi antara mereka dengan aku dan aku dengan mereka walladhi yakhlifu bihi Abdullah ibn, uh, ibn Umar dan demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah lau anna li ahadihim misla uhudin daban seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud fa'anfaqahu seandainya mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu dia infakan maqabilallahu minhu Allah tidak akan menerima infaknya hatta yu'mina bil qadar sampai mereka beriman kepada takdir Gunung Uhud itu besar ikhwan Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo kemudian lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo tingginya kira-kira 350 meter saatnya mereka punya emas besar Gunung Uhud itu dia infakan infaknya nggak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Ini adalah Baro'ah Ibnu Umar kepada Al-Bidah. Terus ثانيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا رواه ابن أبي شيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه Beliau mengatakan kum washabar roi Hati-hati atau jauhilah kalian ashab roi Orang mereka berkata dengan royunya dia berpendapat dengan royunya bicara agama dengan royunya fainahum a'da usunnah <coughs> karena mereka itu musuh-musuhnya sunnah ayat hum al hadis al hadis hadis itu memberatkan mereka membuat mereka payah berat untuk menghafalkan nggak ada kecintaan kepada hadis-hadis merasa dia dibuat payah dengan hadis untuk menghafalkannya ayat fadhuha untuk menghafalkannya faqalu birai maka mereka pun bicara dengan rokyu sehingga ceramahnya dua jam dalilnya satu atau separuh ngomyang kemana-mana dengan rokyunya sehingga seakan orang dibuat kagum dengan ya ini pembicaraannya Fadallu wa akhirnya mereka sesat dan menyesatkan manusia. ثالثا وروى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي كلابة رحمهم الله قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف Abi Kilabah, Abi Kilabah seorang perawi termasuk di antara sahabatnya Ibn Abbas <coughs> dia di akhir ayatnya itu buntung kedua tangannya buntung kedua kakinya tapi tidak keluar dari desanya kecuali kalimat alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikanku apa yang tidak diberikan Allah kepada orang lain masih bisa mensyukuri nikmat Allah taala sedangkan kedua tangannya buntung kedua kakinya buntung mabtada qaumun bid'atan tidaklah satu kaum membuat bid'ah illas tahallus saif kecuali akan menghalalkan pedang diangkatnya pedang terjadinya peperangan kekacauan maka bidah orang yang mereka sungguhnya penumpah darah penumpah darah kalau kemudian mereka bilang wabi sekte penumpah darah sungguhnya mereka salah membaca dan mereka sendiri yang sesungguhnya penumpah darah terus رابعا وقال أيوب السختياني أهل الأهواء كلهم خوارج وقال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف Berkata Ayub As-Sikhtiyani, Alul ahwa kulluhum khawarij. Alul ahwa semua alul bid'ah semuanya adalah khawarij. Jadi khawarij keluar dari penguasa, keluar dari kebenaran dan mereka dan beliau mengatakan innal khawarij ikhtalafu fil ismi khawarij itu namanya macam-macam tapi wastama'u ala saif mereka berkumpul di satu perkara yaitu mengangkat pedang خامسا وعن سفيان الثوري رحمه الله قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها رواه اللالي Sufyan Tsauri beliau mengatakan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Maksiat itu kemungkinan ditaubati besar. Bid'ah kemungkinan ditaubati itu kecil. Kenapa ya kawan? Karena bid'ah ah, alul bid'ah memandang bid'ahnya itu kebenaran. Bagaimana benar kok suruh taubat? Lain dengan alul maksiat. Maksiat tahu kalau maksiatnya itu penyimpangan maka dia kemungkinan taubatnya besar dibandingkan dengan alul bid'ah. Terus سادسا وروى أيضا عن قتادة أنه قال يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تهذر Ya ahwal kata Qatada Ahwal nama orang Ya ahwal Inna rojul seseorang itu apabila membuat bid'ah eh, apabila membuat bid'ah mengadakan bid'ah yang bagi lah antuskar layak dia untuk diperingatkan diingatkan hatta tohdar layak dia untuk disebut-sebut hatta tohdar hingga dia diperingatkan sehingga dia betul-betul meninggalkan bid'ahnya itu atau kalau tidak maka dia ditahdir terus سابعا وعن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى Kata Al Hasan Ahlul Ahwa itu sekedudukan atau sekelas dengan Yahud wa Nasara karena Yahud nasara al kalimah an mawadih menyimpangkan yaitu kalimat dari tempatnya bersikap hulu maka alul bid'ah juga seperti itu rata-rata al ahwa al kalimah an mawadih melakukan tahrif baik tahrif lafzi tahrif manawi al bid'ah melakukan yang demikian atau sikap hulu sebagaimana Nasrani Nasrani ya. سابعا وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة Kata Umar bin Abdul Aziz bila mengatakan kalau kamu lihat suatu kaum yatanajawna fi dinihim bisik-bisik dalam masalah agama mereka ini forum khusus dunal amah tidak bersama dengan orang umum sehingga agama yang eksklusif nggak layak didengarkan oleh kalangan awam. Ini bukan maksudnya bukan ah, ilmu-ilmu uh, yang tidak boleh didengarkan oleh eh, orang tertentu. Ilmu itu ilmu itu ada tingkatannya. Antum masuk umpamanya wilayah ke pembicaraan uh, eh, ilmunya para dokter yang nggak nyambung. Eh, maksudnya ini pembicaraan bisik-bisik yang seakan ada rahasia agama yang perlu untuk disampaikan pada orang tertentu intinya dia memiliki pemikiran-pemikiran baru yang menyimpang dari Islam fa'lam annahum ala taksisi dhalalah ketahuilah mereka itu sedang berada dalam yakni akar kesesatan atau sedang membangun kesesatan sehingga bicaranya bisi-bisi untuk mencari pengikut supaya nanti semakin berkembang berkembang berkembang sebab kalau dia angkat di kalangan amah boleh tidak akan diingkari pemikirannya tersebut maka dia perlu bisik-bisik beberapa orang dulu nanti lihat perkembangan kalau dia berkembang baru dia akan ya ini muncul terus tadi tasian oh. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء Abdullah bin Umar beliau mengatakan radhiyallahu radhiyallahu anhuma Ma faritu bi syai'in minal Islam. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan dari dari Islam ini asyadda farhan kegembiraan yang lebih besar bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa dibandingkan dengan karena hawa nafsu atau karena hawa tidak ada yang masuk ke hatiku. Ini tidak terjangkiti penyakit bid'ah. Terus عاشرا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مثل الإسبع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى Abdullah bin Mas'ud mengatakan yaji'u qaum yatrukuna minas sunnah datang suatu kaum mereka meninggalkan jadi sunnah misri hada ini seperti ini mafsal isba Ah, Ah, ini persendian ini persendian jari jemari fa in taraktumuhum ja'u bitamatil kubra kalau kalian tinggalkan mereka mereka akan ya ini datang dengan bencana yang besar bid'ah al bid'ah mendatangkan bencana yang besar kalau kalian biarkan mereka kalau kalian biarkan al bid'ah itu fa in taraktumuhum kalau kalian biarkan al bid'ah itu tidak kalian ingatkan, tidak kalian ingkari, tidak kalian tahdir, tidak kalian ya ini angkat masalahnya dia akan membawa akan datang dengan bencana yang besar karena bid'ah bid'ah itu merupakan bencana bagi agama. ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم Para imatus salaf mereka tidak semata-mata membantah al bidah dan al dalal tetapi para ulama al sunnah memperingatkan manusia juga agar tidak duduk bersama dengan al bidah dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan mereka فقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلهم ولا تسمع منهم Ad-Darimi dan Ibnu Battah dia dari meriwayatkan di Al-Hasan annahu kana yaqul Al-Hasan mengatakan la tujalisu ahlal ahwa jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa wala tujadiluhum jangan kamu berdebat dengan mereka wala tasma'u minhum jangan kamu dengarkan perkataan mereka sehingga manusia diperingatkan dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari bahaya alul bidah yang akan menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka. وقد روى الآجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك فقال الحسن إليك أني فإني عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه diberikan dari Al-Ajuri dan Al-Alikai dari Al-Hasan beliau mengatakan anna rojulan atahu ada orang datang kepada Al-Hasan. Lalu dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, wa ya Abu Sa'id." Lakopnya Al-Hasan. ini uridu an khasimu an khasimaka Saya ingin mendebat kamu. kalau berkata Al-Hasan, "Ilaika anni ilaika anni Eh, maksudnya minggato pergilah kamu ilaika ini ini berpalinglah kamu dariku fa ini araftu dini saya sudah mengenal agamaku wa inna ma yukhasimuka asyaqu ini. yang mau melayani berdebat dengan kamu itu hanya orang yang ragu dengan agamanya kami nggak ragu dengan agamaku aku nggak mau berdebat dengan kamu pergilah kamu وعن إسماعيل بن خارجة قال دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا وقال تقومان عني وإلا كنت فقام رجلان فخرجا فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية فقال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيكر ذلك في قلبي Dari dari Ismail ibnu Kharijah ibnu Kharijah dia mengatakan dakhala rajulan min ahli ahwa ada dua orang al bid'ah al ahwa yang menemui Muhammad bin Sirin keduanya mengatakan ya Abu Bakar wahai Abu Bakar lakopnya Muhammad bin Sirin Abu Bakar nuhaditsuka bi hadis saya akan menyampaikan padamu satu hadis Kala kata Al Hasan, la enggak. Keduanya lagi mengatakan, fana ka ayatan min kitabillah. Aku akan bacakan beramu satu ayat dari kitab Allah. Kata Al Hasan, la enggak. Wakala kemudian kata Al Hasan, takumani anni wa illa kumtu. Kamu berdua yang minggat dari sini atau saya yang akan berdiri ninggalkan kamu. Faqama rajulan keduanya pun kemudian berdiri Fakhoroja keduanya keluar meninggalkan ini uh, meninggalkan Ibnu Sirin. Faqala ba'dul qaum adalah sebagian orang mengatakan kepada Ibnu Sirin, "Maka ayat ayyaqra'a ayatan." Kok kamu nggak mau sih dibacakan ayat aja nggak mau? Kan mau membacakan ayat apa kata Ibnu Sirin ini karitu ayyaqra ayatan fayuharifaniha. saya nggak suka kalau di itu akan bacakan ayat walaupun satu ayat lalu dia melakukan tahrif melakukan penyimpangan kemudian fayqiru tadi kafikalbi qalbi lalu penyimpangannya itu nancap di hatiku untuk mencabut syubhat itu susah sehingga beliau protektif dari subhatnya ahlul bidah. Maka jangan sembarangan mendengarkan ceramahnya orang-orang mereka nampak hebat di dalam berbicara. subhat kalau udah nancep di hati itu dudutnya ikhwan angel. Susah, nggak gampang. Salbani aja ketika dia menghadapi anak kelas SMA, umuran SMA karena subhat takfiri harus menghilangkannya tiga hari berturut-turut dialog malam sampai menjelang subuh sehingga nggak gampang untuk mencabut syubhat itu seorang melemparkan syubhat gampang cul lalu kalau nancap di hati celak itu nyabutnya yang susah terus وروى عبد الله بن الإمام أحمد في سنة عن أبي كلابة رحمه الله قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون Kata Abi Kilabah La tujalisuhum, jangan kamu duduk dengan al bidah. Wala tukhalituhum, jangan kamu campur bergaul dengan mereka. fa inilah amanu misukum saya tidak merasa aman kamu akan mereka akan menenggelamkan kalian fil dalalatihim dalam kesatan mereka wa bisu alaikum kafiran mimma tarifun dan akan menghilangkan atau menjadikan hilang dari kalian apa yang telah kalian ketahui yang kalian kenal tadinya mengenal akidah yang benar akan bisa hilang mengenal sunnah yang benar akan bisa hilang karena dicelup dikacelup sama al bidah dengan pemikiran bid'ah mereka bisa menghilangkan apa yang telah anda miliki فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة ini semuanya diantaranya hadis-hadis nabawi yang mulia tadi beberapa hadis tadi wa akwal dan wa akwali salaf dan sebagian perkataan para salaf dari kalangan umat ini yang mereka adalah ahli dalam salah agama memiliki agama memiliki ketakwaan wali suhud dan mereka orang yang suhud wal wara dan wara idafatan ila ma taqaddam minal amri bil itiba dan ini semuanya merupakan apa yang telah berlalu dari perintah untuk itibak kepada Nabi Sallam dan melarang memerintahkan untuk itibak dan melarang dari ibtidak jaat musarrihatan Jawa sitaan ala ahli bidah dan telah datang yakni secara sore terang-terangan bolehnya mencela ahlul bidah dan wabayani halihim linnas dan menerangkan tentang kondisi alul bidah diterangkan diungkap kepada manusia biar tahu bal adahum dalika minal wajibat bahkan membongkar alul bidah mencela mereka menerangkan keadaannya ini termasuk diantara menunaikan kewajiban perkara yang wajib terhitung dari sebuah kewajiban yang wajib ditegakkan alat tila yakumudin illa biha yang agama tidak tegak kecuali dengan menegakkan kewajiban membongkar alul bidah tapi sekali lagi nggak sembarangan nanti terangkan oleh Saudara Islam tidak setiap orang boleh melakukan tugas ini bisa kacau bisa ruwet bisa kacau balau orang yang tidak ya ini uh, ahlinya lalu menekel tugas ini ini tugas besar nggak sembarang orang dia boleh ini memegang menekel tugas ini terus wa anna dhalika min babil jihad fi sabilillah yuwazi min haitsu syaraf wa al maqsad jihadul a'da'i wa sinan bal yatarajjahu ala dhalik wa anna dhalika min babil jihad fi sabilillah membantah alul bida membongkar alul bida menerangkan kisah alul bida itu termasuk diantara jihad fisabilillah. Kalau jihad pakai senjata itu bisa untuk menghalau orang kafir secara jasad. Kalau jihad dengan hujah ini untuk menghalau pemikiran kekafiran dan kesatan sehingga menjauh dari muslimin. dimana dilihat dari beberapa sisi ini kemuliaan menegakkan hujah, membongkar bid'ah, memperingatkan manusia darinya dan ini termasuk sebanding dengan jihadul a'da bisayf wasinan memerangi musuh dengan pedang dan senjata bal yatarajjah ala dalik bahkan bisa lebih tinggi kalau ngongkang senjata ikhwan itu bisa dilakukan orang awam dan orang alim betul nggak tapi kalau ngongkang hujah nggak bisa kecuali orang alim. Orang alim, kelompok khusus, hanya orang-orang khusus. Tidak bisa sembarangan orang sehingga ini lebih kadang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan hujah dengan dengan jihad dengan senjata. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى كلا لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا, وإذا تكلم في أهل البدع فإن ma huwa lil muslimina hadza afdal. Syekhul Islam mengatakan Wa mislu aimatil bida min ahli al al-mukhalifah li sunnah ini perumpamaan <coughs> para pentolan-pentolan bid'ah pemilik makolat, pemilik pendapat-pendapat yang menyimpang dari kitab dan sunnah atau juga pelaku ibadah-ibadah yang menyimpang dari kitab dan sunnah maka fa'inna bayana halihim menjelaskan tentang kondisi mereka dan watahdira li ummati minhum dan memperingatkan umat dari mereka itu wajibun wajib bittifakil muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin hatta qila li Ahmad ibni Hambal sampai dikatakan pada Imam Ahmad ada orang yang berpuasa salat i'tikaf ahabbu ilaika au yatakallamu fi ahli bidah kamu lebih sukai yang sholat, puasa, itikaf itu atau yang berbicara tentang al-bidah kata Imam Ahmad idha qama wa shalla wa takafa kalau orang itu berdiri sholat, itikaf fa innama huwa li nafsi itu untuk diri sendiri wa idza takallama fi al bidah kalau dia bicara tentang al bidah fa innama huwa lil muslimin hada afdal kalau dia bicara tanggal bidah ini adalah untuk muslimin dan ini lebih utama manfaatnya lebih besar lebih banyak sama dengan orang yang mereka ya ini sholat sunat dengan orang belajar ilmu kalau orang sholat sunat untuk diri sendiri orang belajar ilmu nanti untuk orang banyak maka perumpamaan antara ahli ibadah dengan ahlul ilmi para ulama yakni kafadri ala atnaqum seperti perumpamanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian atau seperti yakni kafadril qamar ala sairil kawakib seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain kalau bintang sinarnya hanya diameter kecil seandainya bersinar hanya diameternya kecil tapi kalau bulan luas Artinya kemanfaatan alul ilmi jauh lebih luas dibandingkan dengan alul ibadah. Terus فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب wa ma fiha minad dini illa taba'an wa amma ulaika fayufsiduna al-quluba Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya fabayana anna naf'a hadza am naf'a hadza amul muslimin fi dinihim min jizil jihad fi sabilillah maka jelaslah bahwa kemanfaatan memperingatkan dari al bidah itu adalah umum untuk kaum muslimin ini tentang agama mereka dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Dari sisi mana? Karena jihad ini it tadhiru sabilillah wa dinihi wa manhajihi wa syar'i wa syar wa eh, ini sama Quran wa wa taf'i bagi haula wa udwanihim ala dhalik wajibun al kifayah di <coughs> membersihkan jalan Allah membersihkan agama Allah membersihkan manhat agama ini dan membersihkan syariatnya kemudian membelanya dari kecurangan para musuh-musuhnya ini adalah perkara yang wajib alal kifayah wajib kifayah harus ada yang menegakkan tugas untuk melakukan rot atau bantahan dan membongkar al bidah bitifakil muslimin dengan eh, itifaknya itifaknya kaum muslimin kesepakatan kaum muslimin walaula man yuqimuhu seandainya tidak ada yang menegakkan yaitu tugas membantah al bidah ini ikhwan fillah maka akan muncul bahaya bagi agama ini akan muncul bahaya terhadap agama ini lafasadatidin akan rusaklah agama ini wa kana fasaduhu a'dham min fasadi istila'il aduwi min ahlil harbi dan kerusakan agama ini lebih besar dibandingkan kerusakan yang dimunculkan oleh penjajah penguasaan penjajah musuh kepada ya ini dari kalangan ya ini min anil harbi para pelaku peperangan faina haula karena para penjajah itu idastaulau lam yufsidul qulub penjajah itu kalau dia mendatangi musuhnya penduduk itu tidak merusak hati mereka ingin melenyapkan fisiknya aja wa ma fiha minatin illa tabaan dan tidak akan merusak agama kecuali efeknya saja ekses atau efek dari penjajahan itu kemudian ada kerusakan agama itu efek samping wa amma ula ulaik adapun al bidah fayufsiduna al qulub ibtidaan al bidah itu dari awal itu sudah sasaran itu merusak hati maka lebih uh, lebih berbahaya dibandingkan dengan penjajah. Kalau penjajah asalnya ngerusak fisik, lalu efeknya itu ngerusak agama mereka. Albida bida dari awal sasarannya itu adalah hatinya manusia untuk menyimpang dari agama Allah. Maka berjihad melawan alul bida itu lebih utama dibandingkan dengan ya ini berjihad melawan musuh-musuh yang hanya akan menghilangkan jasadnya saja terus وقال رحمه الله في موضع آخر وإذا كان مبتدعا يدعو إلى أقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلم حاله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة في yatakallamu بمساويه muzhiran linnusi wa qasduhu fil batini al-ghaddu min asy-syakhsi wa istifa'uhu minhu fa Kemudian Rasulullah Islam mengatakan di tempat yang lainnya lagi <coughs> Wa idza kana mubtadi'an yad'u ila aqaid tukhaliful kitab wa sunnah kalau al bidah itu menyeru kepada akidah yang menyelisih kitab dan sunnah wa yukhaf wa yudilla rajul annasa dan orang ini dikhawatirkan akan menyesatkan manusia dengan bid'ahnya itu maka <coughs> buyina amruhu linnas dia wajib untuk diterangkan perkaranya kepada manusia lihat takut dalalahu agar manusia terjaga dari kesesatan orang tersebut perlu diterangkan tentang bid'ahnya kerusakannya manusia diperingatkan darinya agar manusia terjaga selamat dari bid'ahnya orang tersebut wa ya'lamu halahu dan mengetahui tentang keadaan alul bidah itu jangan sampai tertipu wa hadza kulluhu yajibu ayyakuna ala wajhin nushi ini semuanya wajib ditunaikan dalam bentuk dia memberikan nasihat dan nasihat itu iradatul khairil mansu itu kendak untuk memberikan kebaikan kepada orang dinasihati al bidah diingatkan tentang bid'ahnya itu untuk kebaikan al bidah diantaranya supaya dia enggak datin dati sesatnya enggak tambah ini enggak tambah babrah-babrah sesatnya semakin dia luas sesatnya semakin dia semakin bahaya untuk dia sendiri karena kalau dia itu menjadi al bid'ah yang sukses wow oh, pengikutnya jutaan manusia itu hakikatnya ngebrui dia sendiri dia nanti celaka besar karena dia harus nanggung dosanya orang yang sesat melalui dia kalau dia dibiarkan antum sama dengan membiarkan dia itu ketelindes setom semakin kepeng semakin celaka dia kalau antum dia peringatkan dia semakin ringan dosanya sehingga semakin selamat dari melakukan kebidahan tersebut hakikatnya seperti itu sehingga dilakukan dengan ini dengan model memberikan nasihat sebagai bentuk nasihat dan mencari ini wabtighai wajihillah dan dalam rangka mencari wajah Allah taala lali hawa bukan dengan berangkat dari hawa nafsu mumpung saya punya masalah dengan dia mumpung ada celah tahdir langsung domplen di situ dompleng kepentingan hawa nafsu dia punya dendam duniawi punya dendam duniawi dia punya punya masalah umpamanya antum sama-sama alim pernah bersaing untuk mendapatkan akhwat kalah sehingga punya dendam dengan ini lalu ini ada kesergelinciran antum punya dendam dengan ini mumpung ada kesalahan dompleng tahdir kemudian dia ungkapkan se kanyang-kanyangnya ini namanya bukan anusho ini namanya dia dompleng kepentingan hawa nafsu dengan alasan dia melakukan nasihat sama dengan yang sekarang banyak dilakukan ikhwat judulnya memberikan nasihat tapi soalnya adalah pelampiasan kemarahan, kebencian, kedengkian, dendam kesumat sehingga mumpung aji mumpung sehingga covernya masya Allah bagus nasihat tapi dia sedang memuntahkan dendam kesumatnya dan kedengkiannya ini uh, ini harus jeli yang demikian itu lali hawa lali hawa syaksi mal insan bukan karena ada kepentingan hawa nafsu pada seseorang misru antakuna bainau ma'adawatun dunawiyatun contoh kamu dengan orang ada permusuhan duniawi apa persaingan dagang, apa persaingan yayasan, atau persaingan yang lainnya, sehingga muncul tahasud, muncul hasad, atau atau muncul saling benci, atau atau saling berselisih, ala riasah berkaitan dengan rebutan kepemimpinan. Fayatakallam maka kemudian dia bicara tentang ini keburukan-keburukan pesaingnya tersebut mudhiran linushi dalam bentuk memberikan nasihat ini nggak benar kalau yang seperti ini karena niatnya sudah keliru berangkatnya bukan niat lillah tapi niatnya untuk memuntahkan semua dendam kesumat yang tersimpan mumpung ada celah dan domplang di situ sehingga wa qastu fil batin al min minasaksi dan yang tersimpan di batinnya itu niatnya adalah sentimen kebencian kepada seseorang dan wastifai minhu dan dalam rangka memuaskan apa yang dia sedang jengkel kepadanya fahadha min amali syaiton kalau seperti ini namanya amalnya syaiton bukan amalnya mujahid fisabilillah ini amalnya syaitan terus فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة فالواجب اتباعهم في ذلك السلف الصالح إخوان dari kalangan sahabat tabiin dan yang putih mereka mereka telah bersepakat untuk ini mencela al bidah dan para pelakunya watahdir dan memperingatkan darinya dan dari para pelaku bid'ah ittiba'an lil kitab wa sunnah dalam rangka untuk mengikuti kitab dan sunnah fal wajib ittiba'uhum fidalik maka wajib untuk mengikuti mereka dalam masalah mentahdir manusia dari al bidah dan penyimpangannya akan tapi ini semuanya ada ilmunya tidak sembarangan orang dia diperbolehkan melakukan atau mengambil ini kewajiban tahdir ini. Terus إنه من المتقرر inda a'immati السلف رحمهم الله raddu على al وسواء كان المخالف kana al السنة min ahli في wal فقهية أو fi أو fiqhiyah المخالف من أهل kana al min yang ke Semuanya ada berapa ini? Bab yang terakhir 11 12 ya, 12. Ya. 10 tinggal bab lagi ikhwan kebab lagi melek jangan tidur jam berapa sekarang nah sepuluh, insyaallah nutut yang sepuluh min mana haji salaf arrotu alal mukhalif membantah di antara mana salaf adalah membantah orang yang menyimpang Innau minal mutakarrar mati salaf di antara yang ditetapkan oleh para imam salaf ikhwan adalah aradu alal mukhalif membantah orang-orang yang menyelisih baik yang menyelisih itu adalah min ahli sunnah wal jamaah baik yang menyelisih itu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah atau dari kalangan yang menyelisihi atau dari kalangan al bidah Alusanul jamaah terkadang mereka ini menyelisih fi mas'alatin fiqhiyah au akdiyah. Ada alusunah yang tergelincir dalam beberapa masalah fiqhiyah atau akdiyah. Seperti umumnya akdiyah Imam Nawawi Ibnu Najjar diantaranya ada sebagian tergelincir dalam asma wa sifat terjatuh dalam ini eh, tergelincir dalam asma sifat tapi beliau adalah orang yang terkenal dari awal pembela sunnah pembela sunnah sangat jelas keadaannya tidak ada lama dia ada alul bidah maka walaupun beliau adalah ahlu sunnah ketika tergelincir para ulama mengoreksi tanpa mengurangi penghargaan pemuliaan ketinggian beliau Awakan al mukhalif min alil bidah atau orang yang menyelisih ini adalah dari kalangan ahlul bidah maka kewajiban membantahnya sama Adapun perlakuannya berbeda tapi kewajiban membantahnya dalam rangka menjaga agama adalah sama. Wala yalzamu fi raddi 'ala al-mukhalifi dzikru hasanatil mardudi 'alaih awil muwazanati bainal hasanati wasayyiat. Ya. Ini termasuk yang sangat penting ikhwan bahwa tidak melazim tidak melazimkan atau tidak melazimkan tidak merupakan keharusan bukan sebuah keharusan firati alal mukhalif ketika membantah orang yang menyimpang itu dengan cara menyebutkan hasanat kebaikan-kebaikannya kalau membantah menyebutkan kebaikannya nanti menjadi hilang tujuan membantahnya itu tujuannya itu untuk memperingatkan kesalahannya kok disertai dengan menyebutkan kebaikannya hilang kayak umpamanya antum mau nangkep maling maling maling maling maling Oh tapi jangan dia punya istri tempat, punya anak banyak, kemudian dia punya kebaikan, pernah bantu tetangga, pernah bantu ini, hilang nanti peringatannya pada orang itu. Memperingatkan itu menyebutkan kejelekannya. Lain dengan kita bicara biografi. Kalau biografi menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian maunya dia Masya Allah cerdas, alibasa, luar biasa, Masya Allah. Tapi dia muktazili. Tapi dia ya ini jahmi. Sehingga uh, beda antara menulis biografi dengan tujuan tahdir memperingatkan kalau memperingatkan itu tidak ya ini tidak harus menyebutkan kebaikannya bahkan menyebutkan kebaikannya akan bisa menghilangkan tujuan tahdir. Atau yang dikenal dengan istilah muwazanah. Muwazanah ini yang para ulama kemudian bicara keras manhaj muwazana manhaj untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan ketika dia mengkritik ya ini seseorang. Ini justru akan mementahkan atau menghilangkan tujuan kritikannya tersebut terus Faqad madahallahul mu'minina min ghairi dzikri masawi'ihim wa dhammallahu al-kafirina wal munafiqina wal fasiqina min ghairi dzikri mahasinihim sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli al-ahwa duna iltifatin ila ma fihim min hasanat. Iya. Allah telah memuji mukminin dengan tidak menyebut kejelekan mereka. Allah memuji ini tidak menyebut jadikan mereka. Allah mencela orang kafir dan munafik dan fasik dengan tidak menyebut kebaikan mereka. Allah memperingat Nabi memperingatkan umatnya min ahlil ahwa dari alul ahwa tanpa menoleh kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada alul ahwa tersebut. Alul bid'ah ada kebaikannya, tapi Nabi ketika memperingatkan seakan-akan nggak ada kebaikan sama sekali. Karena tujuannya adalah untuk memperingatkan bagian bid'ahnya itu Terus وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة demikian juga Nabi pernah menyebutkan dengan dalam bab nasihat memberikan nasihat yaitu menyebutkan aib pribadi-pribadi tertentu ini uyubu askhasin muayyanin ini menyebutkan aibnya pribadi tertentu tanpa menyebutkan mahasinihim, tanpa menyebutkan ini mahasinahum, ini kebaikan-kebaikan mereka.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 تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما Dari Aisyah, Nabi membaca ayat yang telah kita terangkan kemarin. Ayat ini intinya satu menerangkan Allah menerangkan Quran itu ayatnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Orang yang hatinya ada bakat penyimpangan itu akan bermain dengan ayat mutasyabihat dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini intinya di situ. Ah, kemudian ikhwat, Nabi mengatakan idza ra'aita alladhi yattabi'una mata minhu kalau kamu lihat ada orang bermain dengannya mutasabihat mengikuti ayat-ayat mutasabihat faulaika alladhi samallahu inilah orang yang dinamai Allah dalam ayat tersebut itu al-zaikh fahdharuhum hati-hatilah kalian dari mereka terus وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم مقدمة مسلم Dari Abu Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu beliau mengatakan saya kunu fi akhir zaman akan muncul di akhir zaman <coughs> manusia yuhaditsunakum akan berbicara kepada kalian bimalam tasma'u antum wala aba'ukum dengan sesuatu yang tidak pernah kalian dan bapak kalian dengar ya ini tidak pernah ada di kalangan nabi para sahabat para haima umumnya acara bid'ah nabi nggak pernah lakukan sahabat yang pernah lakukan imam yang pun yang pernah lakukan tahu-tahu antum dengar dari seseorang untuk melakukan acara tersebut dengan memuji-muji bagus, bagus, bagus, bagus. Anda akan mendapatkan ada manusia yang membicarakan pada Anda perkara yang kamu tidak pernah dengar, bapak kamu tidak pernah dengar, artinya pendahulu kita Rasulullah enggak pernah dengar, lalu dia membicarakan pada Anda, fa'iyakum wa iyahum, maka jauhkan diri Anda dari mereka. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم telah menjadi hal yang diketahui ikhwan bahwa al bidah itu pasti punya kebaikan tidak ada manusia yang tidak punya kebaikan maling-maling itu punya kebaikan gak ikhwan ya punya nggak ada makhluk hidup nggak punya kebaikan penjahat rusaknya kayak apa itu ada kebaikannya pasti kemudian <coughs> tapi Nabi tidak menoleh kepada kebaikan yang mereka miliki dan tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan Nabi tidak mengatakan istafidu min mahasinihim ambillah kebaikan-kebaikan mereka. Nabi nggak mengatakan demikian. Nabi nggak menerangkan, nggak menerangkan kebaikannya. Nabi sedang memperingatkan keburukan mereka. Maka seakan-akan mereka nggak punya kebaikan sama sekali. Karena tujuannya tahdir. Terus قال البغوي في شرح هذين الحديثين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتكدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يجهره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلا إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق Al-Imam Al-Baghawi Al-Baghawi dalam sarah dalam sarah mencarah dua hadis di atas beliau mengatakan qad akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an iftiraqi hadhil ummah Nabi telah mengkhabarkan tentang iftiraq hadhil ummah perpecahan umat ini wa dhuhuri ahlil ahwa wal bidah fihim dan akan muncul di tengah-tengah umat ini alul ahwa dan alul bidah dan uh, Nabi menetapkan an-najah menetapkan bahwa yang selamat itu liman melimani taba sunatahu wa sunata ashabahu wa sunat ashabihi orang yang selamat adalah orang yang mereka mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya fa'alal mar'il muslim maka wajib bagi setiap muslim idara arojulan apabila dia melihat ada seseorang yang yata'ata syai'an minal ahwa wal bida mu'taqadan orang apabila dia melihat seseorang yang mengikuti sesuatu dari ahwa dari hawa nafsu dan bidah sebagai bentuk akidah dia berakidah dengan akidah bid'ah wa yatahawan wa yatahawanu bi minas sunan atau dia melecehkan yakni sunnah melecehkan ini sunnah-sunnah Nabi supaya mereka itu ayat harohu supaya mereka menghajar memboikot kepada al bidah yang mereka menjadi para pengikut bid'ah menjadi para pemilik bid'ah atau mereka peleceh sunnah maka mereka diajar dijauhi diboikot wa tabarra'u minhu dan agar mereka agar membarok mereka meninggalkan mereka dan meninggalkan yaitu wayatrukuhu hayyan wa mayitan dan meninggalkannya baik dalam keadaan hidup atau mati falyusallim alaihi idalaqiyahu dan tidak memberikan salam ketika bertemu dengan dia waliyujibuhu idab tadaa dan tidak menjawab salam ketika dia mengawalinya ila ayatruka bid'atahu sampai dia meninggalkan bid'ahnya wa yuraji'ul haqqa dan dia kembali kepada al-haq. Ini namanya hajrul mubtadi. Dan ada pembahasan juga masalah hajul mubtadi. Hajul mubtadi juga itu seperti pemberian obat untuk untuk tercapainya maslahat. Jangan sampai hajul mubtadi menimbulkan yaitu kemungkaran yang lebih besar lagi. Ini pembicaraan juga seperti waktu al-amru bil ma'ruf wanahyu anil mungkar sangat betul-betul ada kaitannya dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Asalnya ingkarul mungkar itu berangkatnya dari hati. Ini dari hati. Wajibnya kita mengingkari kemungkaran, wajibnya kita mengingkari bid'ah, tapi nanti tatbik praktek-prakteknya hajul mubtadi itu membutuhkan ilmu khusus karena salah penerapan antum bisa menimbulkan musibah besar. Termasuk diantaranya umpamanya yang kecil mengajar yang gede. Antum mengajar, antum warga RT dikenal orang juga enggak. Tahu-tahu menghajar bupati umpamanya. Ini namanya antum membuat masalah besar, bukan menimbulkan maslahat. Intinya ada ilmunya tersendiri. Masalah hajrul mubtadi' tidak sembarangan kemudian dia eh, terapkan tanpa memahami ilmu bagaimana menerapkan hajrul mubtadi terus والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والإشرة دون ما كان في حق من الدين فإن حجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا انتهى Larangan untuk memboikot orang ikhwan lebih dari tiga hari ini apabila terjadi antara dua orang dalam urusan taksir fi hukuki suhbah wal isra wal isra dalam urusan memenuhi hak-hak persahabatan atau ini hak-hak keluarga. Intinya dalam urusan duniawi hajarnya tidak lebih dari tiga hari utangi umpamanya itu menjadi dia menjadi ada sesuatu atau ada urusan urusan bisnis ada urusan duniawi yang membuat dia kemudian jengkel maka dia uh, tidak boleh lebih tiga hari hajarnya itu ngenengke mendiamkan nggak ngajak bicara nggak ngasih salam itu maksimal tiga hari tapi lain dengan yang berkaitan dengan fihaki minatin Lain dengan haknya dalam perkara din dan perkara agama. Kalau dalam perkara agama, hajarnya itu selamanya sampai dia kembali kepada agamanya atau dia bertobat, ya ini kembali kepada kebenaran. Sehingga fa'inna ini hijrata lil ahwa <coughs> wal bidah daimatun menghajar al bidah dan al ahwa itu selamanya ila ayatubu sampai dia mereka itu bertobat ini kembali kepada kebenaran. Terus هذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء والبدع وأما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم أولا فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة قال القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة Hada binisbati li tahdir min ahli ahwa wal bidah. Ini tadi pembicaranya berkaitan dengan tahdir memperingatkan al ahwa dan al bidah. Wa amma binisbati li dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba ashas muayyanin biduni dzikri mahasinihim. <coughs> Adapun berkaitan dengan gini penyebutan Nabi terhadap aib seseorang orang-orang tertentu tanpa menyebutkan kebaikannya maka riwayatnya ada dalam beberapa riwayat ini riwayat pertama dari Aisyah radhiallahu anha ada orang yang mereka istadzana ala nabi minta izin kepada nabi untuk bertemu nabi falamma ra'ahu qala Nabi ketika melihat orang ini Nabi mengatakan bisa ahul asyirah orang ini orang yang jahat orang yang jelek di tengah-tengah keluarganya Wa bisa ibnul ashirah. Ini ada anak yang jelek di tengah-tengah keluarganya. Kalau Qurtubi, Al Imam Qurtubi mengatakan fi fil hadis dalam hadis ini jawasu ghibatil mu'lin bil fiski. Bolehnya ghibah kepada orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan Orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan maka boleh diribah atau boleh dibicarakan atau boleh di kini sebut kejelekannya itu tadi. Awil fuchs atau menampakkan terang-terangan kefasan ini kefa ini fakisahnya perbuatan kejinya. Au nahwi dzalik minal jur min fil hukmi wa du'a ilal bid'ah dan atau yang lainnya dari perbuatan kejahatan ini fil hukmi dalam masalah inukum wa doa ilal bid'ah dan orang yang mereka menyeru kepada bid'ah orang yang terang-terangan uh, ini rusak dalam masalah hukum menyeru kepada bid'ah kemudian dia terang-terangan dalam maksiat kefasikan kekejian maka boleh disebut atau boleh digibah tentang mereka nanti ada bab di belakang ini bab tentang bolehnya menghibah atau hibah yang hibah apa saja yang dibolehkan di dalam syariat ini. Qala Nawawi wa fil hadits mudaratu man yutaka fuhshuhu wa jawazu ghibatil al al-mu'lini fisqahu wa man yahtaju an-nasu ila tahdhir minhu. Kata Imam Nawawi dalam hadis ini ada mudarah mudaroh ada mudaroh ada mudana kalau mudana haram nggak boleh kalau mudaroh boleh kalau mudahana itu ikhwan, antum duduk di tengah-tengah ahlul dalal, ahlul bidah atau pelaku maksiat yang sedang melangsungkan kemaksiatannya. Sehingga antum duduk di situ, yang orang melihat antum duduk di situ berarti ridho dengan acaranya. Sedangkan antum duduk di situ niatnya untuk ngelegakan saja atau sekedar ngombyongi biar nggak dibilang apa-apa berbasa-basi basa-basi bersama dengan mereka melakukan perbuatan maksiat dan bid'ah dan kemungkaran nggak boleh ini namanya mudahana mudahana haram tapi kalau mudaroh antum ketemu ahli maksiat ya atau orang fasik yang jelas-jelas fasiknya ketemu antum, antum berlemah lembut dalam tutur kata, bersikap santun, bersikap baik dengan harapan dia simpati dengan Anda, bisa menerima nasihat. Ini namanya mudaroh. Mudana nggak boleh, mudaroh boleh. Bisa bedakan ya kawan? Itu mudaroh man yutako fuhsyuhu yang dikhawatirkan keburukannya dan wajawazu ghibatil fasik al mu'lin bolehnya menghibah orang yang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya wa man yahtajun nas ila tahdhir minhu dan apa yang dibutuhkan dari manusia untuk diperingatkan darinya terus ثانيا ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن آتكه وأما معاوية فصعلوك لا مال له إنكهي أسامة بن إنكهي أسامة بن زيد ولا شك أن للرجلين فضائل ومحاسن ولكن المقام مقام نصيحة ومشاورة la yatatallabu akthar min dzalik. Kemudian termasuk itu Nabi menyebutkan keburukan aib seseorang tanpa menyebutkan kebaikannya itu diantaranya dalam bab yaitu memberikan nasihat atau musyawarah orang yang punya kebutuhan. Muawiyah bin Abi Sofyan dan Abu Jaham keduanya khotobaha melamar Fatimah bintu Qais dua orang ini melamar maka Fakola Rasulullah SAW Nabi berkata babnya bab memberikan nasihat amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqi Adapun Abu Jam itu dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Ini kinaya dia suka mukul atau dia itu suka safar terus lah kalau jadi manten ditinggal terus ya jadinya kayak bantal nganggur sehingga hendaknya jadi pertimbangan orangnya suka safar terus lungo terus wa amma muawiyah fasukluk lama lalah kalau kamu pilih muawiyah muawiyah miskin gak punya bondo gak punya harta Angkihi Usama ibn Zaid Menikahilah saja Usama bin Zaid Ini babnya adalah bab memberikan nasihat Supaya orang yang mau dinasihati mendapatkan kebaikan Sehingga menyebutkan keburukan tanpa menyebutkan kebaikan Tentu Muawiyah bin Abi Sofyan Kemudian um, Abu Jaham dia memiliki kebaikan-kebaikan tapi nggak sebutkan oleh Nabi karena babnya sedang memberikan nasihat kepada Fatimah terus ثالثا وعن عائشة رضي الله عنها أن هند هند أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح atau syahih Ana Hinda minta Utbah terus anna inna Aba Sufyana rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf dari Aisyah radhiyallahu bahwasanya Hindun pintu Utbah dia mengeluhkan kepada Nabi Hindun istrinya siapa ya kawan? Hindun istrinya siapa? Istrinya siapa? Abu Sofyan. Dia mengeluhkan tentang suaminya. Ya Rasulullah, inna Abu Sofyan rajulun syahihun. Ya Rasulullah, Abu Sofyan itu suami yang bakhil. Suami yang bakhil, sahih. Walai sayutini ma yakfini bawaladi. Bawaladi. Dia tidak memberiku belanja yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma minhu kalau aku ngambil sendiri. Kecuali kalau aku ngambil sendiri baru cukup. Wa walayaklam dan dia nggak tahu kalau aku ngambil. Si sami-sami mencuri iranya. Tapi ini kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya keluarga. Allah kata Nabi, khudi ma yakfiki ambil yang mencukupimu wa wawalatik dan yang mencukupi anakmu bil ma'ruf dengan cara yang baik artinya ya secukupnya diambil untuk kebutuhan keluarga yang menjadi pembicaraan sini kuat bahwasanya Hindun mengeluhkan para nabi tentang kekikiran Abu Sofyan ini aib tapi ini perlu disampaikan karena ada kebutuhan minta fatwa. Ini minta itu fatwa dari Nabi tentang perlaku, perlakuan atau perilaku Abu Sofyan. Terus Qala al-Hafiz Ibnu Hajar wastudilla bihadzal hadithi ala jawazi dzikril insani bima la yu'jibuhu idza kana ala wajhi al-istifta wal istikai wa nahwi dhalik wa huwa ahadul mawadhi' allati tubahu fiha al-ghibah Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau mengatakan wastudilla bihadzal hadith dan berdalil dengan hadis ini ala jawazi dzikril insan bima la yujibuhu idza kana ala wajhil istifta wal istisqa bahwasanya bolehnya menyebutkan tentang seseorang dari sesuatu yang enggak disukai ala wajihil istifta karena ada kebutuhan cari fatwa wal istika dan pengaduan masalah boleh yaitu menyebutkan tentang aibnya seseorang sesuatu yang tidak disukai karena untuk urusan fatwa dan pengaduan masalah wa huwa ahadul mawadhi alati tubahu fiha al ghibah dan ini satu di antara bab yaitu tentang bolehnya ghibah terus فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن Di sini tidak diingkari Nabi tidak ini eh, Eh, tidak diingkari oleh Nabi tentang cerita buruknya Hindun kepada Nabi dan Nabi tidak memerintahkan Hindun bercerita kebaikan Abu Sofyan walaupun Abu Sofyan tetap punya kebaikan karena urusannya urusan akan mencari fatwa tentang perlakuan Abu Sofyan intinya tidak menyebutkan kebaikan karena ada urusan fatwa sehingga boleh karena ada urusan menyebutkan keburukan tanpa menyebutkan kebaikannya terus قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدئة واجب شرعا وقال ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل Syekhul Islam beliau mengatakan <coughs> rahimahullah taala jarhu ruwatil hadis bil haq menjarah menjarah itu menyebutkan cacatnya atau menyebutkan aibnya mencela ruwat mencela rawi hadis bil haq dengan cara yang benar dan mencela yakni bid'ah alul bid'ah adalah wajibun syar'an secara syar'i adalah kewajiban yang tertuntut karena ini berkaitan dengan penjagaan agama waqala dan beliau mengatakan wa misru a'immatil bidah min alil maqalat al mukhalifatil kitab wa sunnah semisal para pemimpin-pemimpin alul bidak para pemimpin-pemimpin atau para gembong-gembong alul bidak pemilik perkataan yang berselisih dengan Quran dan Sunnah maka sungguhnya faina bayana halihim menerangkan tentang keadaan mereka dan tahdir mem memperingatkan umat dari mereka wajib pun wajib dengan kesepakatan muslimin pitifakil muslimin sehingga pernah dikatakan oleh Imam Ahmad ada orang puasa, sholat, itikaf. Kamu lebih cintai yang mana ya Imam Ahmad? Dengan orang yang mereka ya takalam fi alil bidah. Orang bicara dengan al bidah, orang bicara memperbincangkan tentang al bidah. Kata Imam Ahmad, kalau dia berdiri sholat, itikaf, itu fa'inama huwal nafsi. Itu hanya untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi alil bidah, kalau dia bicara tentang al bidah, fa walil muslimin hada afdal ini adalah lebih utama karena Anda bicara untuk kaum muslimin kepentingannya lebih luas terus فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من min ad-dini illa taba'an wa amma ulaika fahum yufsiduna al-qulub ibtida'an ya seperti tadi sudah kita sampaikan bahwasanya inilah sekarang sangat peraya sangat manfaat termasuk jihad fisabilillah dia membela agama Allah kalau dia tidak menegakkan urusan ini maka uh, tidak akan tegak agama ini akan rusaklah agama ini karena penjajah dia itu hanya menguasai fisik kalau al bidah dari awal dia itu menguasai hati sehingga kerasukannya lebih berat lagi terus lanjut Pak. Hah? lanjut lanjut iya lanjut sudah mau semaput belum terus Assalamualaikum Thumma yakulu syekh Hafizahullah الحادي عشر ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات وهذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من البشر فلا يجوز أن تمس كرامتهم كرامتهم فلا يجوز أن تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم ضوابط يجب هو يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات Sekarang pelajaran beliau yang ke-11 adalah dawabit kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pribadi-pribadi dan jamaah jamaah-jamaah ada yang perlu diperhatikan kau tentang kehormatan-kehormatan atau berkaitan dengan keburukan-keburukan celaan-celaan kepada pribadi maupun kepada kelompok mana yang harus kita betul-betul pilah-pilah antara ya ini orang per orang dan kelompok per kelompok ada yang perlu kita muliakan ada yang perlu kita angkat, eh, perlu kita angkat atau kita ungkap aibnya ini melihat siapa yang kita hadapi wahdi tawabit kaidah-kaidah ini Tuhan didu man yajibu ihtiramuhum wa ikramuhum minal bashar ini <coughs> pembatasan orang yang wajib untuk mendapatkan pemuliaan dari kalangan manusia fala yajuzu antumasa karamatuhum yang tidak boleh dilanggar tentang kehormatan mereka wa tuhaddid man yajuzul kalam fihim wa nakdihim dan tidak boleh dia berbicara tentang mereka kritikan pada mereka bal yajibu indal haja wal maslaha tuna tarij alam hasinihim dan bahkan diwajibkan dia yakni untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka tanpa mencoreng eh, terkadang dia boleh melakukan kritikan tanpa mencoreng tentang ini kehormatan atau kebaikan mereka. Terus. Man yajibu takrimuhum awalan ar-rusul wal anbiya'u salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Sekarang yang pertama adalah man yajibu takrimuhum. Siapa yang wajib untuk mendapatkan pemuliaan? Satu Ar-Rusul wal Anbiya. Yang wajib mendapatkan pemuliaan adalah <coughs> para nabi dan para para rasul dan para nabi. Sallallahu wasallamu alaihi ajmain. Yang kedua, ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فليس له من الأمة إلا الحب والتوكير وقد أثنى الله عليهم في كتابه ثناء العاطر وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس Yang kedua yang wajib kita muliakan adalah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an ajma'in. Falaisa lahum minal ummah illal hub wa tauqir. Umat ini tidak boleh punya rasa apa-apa kepada para sahabat kecuali kecintaan dan ini uh, pemuliaan kepada penghormatan kepada para sahabat. Karena Allah telah memuji para sahabat dalam kitabnya bau dengan pujian-pujian yang altir yang indah wa tahaddasa an manazilihim Allah telah bicara tentang ini kedudukan para sahabat tentang jihadnya tentang yakni kesungguhannya, pengorbanannya fisabilillah baik dengan harta maupun dengan jiwa. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام فألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه <coughs> demikian pula Nabi telah memuji para sahabat dengan pujian yang indah afrotan wa jamaat baik secara pribadi person-person atau secara kelompok jamaah para sahabat Nabi telah memuji mereka semuanya person Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Utsman fil jannah kemudian 10 orang disebutkan satu persatu ini person dan dipuji dengan sifat yang sangat indah jamaat khairun nasi korni sebaik-baik kurun kan kurun adalah uh, eh, sebaik-baik manusia kurun adalah kurunku. Ini jamaat. Sehingga afrad maupun jamaat mereka dipuji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan telah perhatian dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan para uh, sahabat ini aimatul Islam. Para pimpinan atau para imam-imam kaum muslimin begitu sangat perhatian untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan fadailu sahabah fa'allafu fi fadailihim wa manaqibihim al-muallafatin al-muallafatil katsirah para a'immatul Islam mereka telah mengarang berbagai macam fadail dan manakib keutamaan-keutamaan dan ya ini kehebatan-kehebatan mereka dalam karangan-karangan yang banyak. Dan Rasul telah melarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita dari mencaci maki para sahabat. lata tasubbu ashabi. Jangan kalian celah sahabatku. Fawallati nafsi biyati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau angfakoh ahadukum mislaudin daban kalau di antara kalian ada yang infak sebesar gunung Uhud dalam wujud emas, ma balagha muttahatihim wala nasifahu, maka infak Anda dalam, bentuk emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan menandingi separuh ini eh, satu mutnya infak para sahabat atau bahkan hanya separuh mutnya pun gak akan menandingi Padahal satu mut gandum atau separuh mut gandum, satu mut caruan, maka tidak akan menandingi infaknya mereka. Karena kualitas infak itu bukan sekedar karena zat yang diinfakkan, tapi apa yang ada di dalam hatinya orang berinfak itu sangat berpengaruh. Sehingga al-a'mal tatafadul bima tafadul ma fil qulub Amal itu punya nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keutamaan yang ada di hati. Satu amalan, Syekhul Islam menyebutkan satu amalan salat umpamanya di masjid yang sama, gerakannya sama, tapi keluar masjid perbedaan pahala antara dua orang ini bainal masyrik wal maghrib kayak jarak antara timur dan barat jauh apa yang membedakan ikhwan mafil kulub apa yang ada di dalam hatinya terus Walaqad arafa manzilatahum ahlu sunnati wal jamaah Fahafadhu alaiha ayyama hifadhin Wa nahau anil khawdi fima syajara baina aliyin wa muawiyata Wa man ma'ahuma min baqiyati sahabah Wa athbata lahum ajral mujtahidin Wa hakamu ala man yatakallamu fihim Au fi ahadin minhum Bizaygi wal dalali Waz zindiqah telah dikenal tentang ini kedudukan mereka Al-Sunnah wal Jamaah telah mengenal tentang mangsilahnya para sahabat kedudukannya, ketinggiannya kemudian fahafadhu alaiha ayyama khifad al telah betul-betul menjaga diri supaya tidak terjatuh dalam caci maki kepada para sahabat dengan penjagaan yang sangat ketat wanahu anil khawf fi syajarin baina Ali wa Muawiyah dan Al-Sunnah melarang berpa berbicara membicarakan permasalahan antara Ali dan Muawiyah artinya haub yang mengarah kepada celaan kepada Ali ataupun Muawiyah demikian juga orang yang bersama dengan Ali atau Muawiyah dari para pengikutnya dari kalangan para sahabat wasbatulahum ajral mujtahidin dan Al-Sunnah menilai keduanya beristihad dan mendapatkan pala istihad yang benar dua yang salah satu wa hakamu yatakallam fihim aw fi ahadin minhum bisayq wa dhalal wa zanadiqah wa zandaqah dan alusunnah menghukumi orang yang mereka memperbincangkan para sahabat dengan perbincangan yang arahnya mencela, mencaci dengan hukuman zaikh orang yang menyimpang wadhalal orang yang sesat wazandaqah orang zindik munafik berat ini sikap alusunah kepada para sahabat Nabi sangat menjaga kemuliaan para sahabat dan tidak masuk dalam wilayah pembicaraan tentang istiadatnya para sahabat yang arahnya mencela di antara para sahabat. ثالثا التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم مثل فقهاء, المدينة سبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار ثم من بعده من أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء وأهلها والدفاع عن anil haqqi wa ahlihi ila yaumina hadha wa ba'dahu ila an yatia amrullah. Iya. Yang ketiga, kelompok yang wajib kita muliakan ikhwan adalah at-tabi'una lahum bihsanin para pengikut para sahabat yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik dari kalangan tabi'in. Alladhi atraku sahabah Rasulillah sallallahu yang tabiin itu adalah orang yang mereka menjumpai para sahabat Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat sahabat orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan dia beriman sehingga nggak ada sahabat yang munafik atau yang murtad nggak ada artinya sahabat adalah orang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman walaupun ketemunya sedetik atau semenit itu adalah masuk dalam kelompok sahabat Tabiin orang yang mereka ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi. wahtadobiyadihim dan para tabiin orang yang mereka berpetunjuk dengan petunjuknya para sahabat seperti umpamanya fukaha Madinah yang tujuh kemudian orang yang mengikuti manhatnya yakni para tabiin di seluruh negeri summa mimba ba'dihim min aimdil hadith wal fiqh wa tafsir kemudian setelah generasi tabi'in yaitu para imam-imam alul hadith imam fikih imam tafsir alladzina salaku masalakal masalakal sahabah wa tabi'in al kiram yang mengikuti jalannya para sahabat dan tabi'in yang mulia wa man sara ala manhajihim fil i'tiqad wal i'tisam bil kitab was sunnah dan orang yang mengikuti manhatnya sahabat dan tabi'in dalam hal akidah dan berpegang teguh dengan kitab dan sunnah wa mujanabatil bidah wal ahwa wa ahliha dan mereka menjauhi bid'ah bid'ah menjauhi hawa nafsu dan menjauhi alul bid'ah dan alul ahwa wa tifa'anil haqqi mereka membela kebenaran wa ahlih dan membela pelaku kebenaran ila yaumina hadza sampai hari kita ini wa ba'dau ila ayatiya amrullah dan generasi setelahnya yang mengikuti sahabat tabiin tabi tabiin sampai nanti Allah mendatangkan perkaranya yaitu mematikan semua pemilik iman menjelang hari kiamat wa haula'i humul ladzina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تزال طائفة من min على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. mereka itulah yang Nabi sebut dalam hadisnya anahum Rasulullah itu yaitu la tasalu taifatu min ummati tidak akan pernah berhenti akan terus ada sekelompok di kalangan umatku yang mereka alal haq zahirin yang mereka betul-betul nampak senantiasa di atas al-haq la yaduruhum man khadalahum orang yang menghinanya tidak membahayakannya walaman khalafahum yang menyelisih tidak juga membahayakan hatta yatya amrullah sampai datangnya perkara Allah angin lembut yang meniup setiap pemilik iman dari kalangan mukminin sehingga tinggal secara khalqi terus قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له فإن الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك termasuk yang wajib kita muliakan di sini ikhwan kata Syekhul Islam ini fi amsali haula yang semisal dengan mereka-mereka itu yaitu waman ulima minhu al istihad as orang yang diketahui orang yang layak beristihad memang orang yang memang sudah punya kemampuan beristihad para imam-imam mustahidin falayajuzu ayuthkar ala wasit dam wa ta'thim lahu tidak boleh dia disebut dari sisi celaan dan ya ini dosa ini tidak boleh dicela-cela diumpat-umpat kalau mereka itu terjatuh dalam kesalahan sedangkan mereka diketahui sebagai ahlul istihad orang yang mereka memang layak beristihad contohnya tadi semisal al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani terkenal sebagai orang uh, ahlus sunnah pembela sunnah kemudian dikenal uh, keimamahannya kemudian tergelincir dalam satu perkara maka tidak boleh dicela perkaranya walaupun tetap dikritik dan tetap di ya ini koreksi tentang kesalahannya fa innallaha ghafara lahu khata'ahum karena Allah telah mengampunkan kesalahannya bal yajibu lama fihi minal iman wa taqwa wa muwalatu wa mahabbatu bahkan wajib ya ini ketika orang itu dia memiliki iman takwa wajib kita untuk mualah dan mencintainya Orang yang mereka dalamnya ada iman, ada ketakwaan, mereka terkenal orang soleh, bahkan imam-imam sunnah. Kalau ada ketergelincirannya dikoreksi ketergelincirannya tapi tidak boleh dicela dan mereka memiliki untuk diwala dan dicintai. Wal qiyam bima aujaballah min huquqi min sanain wa duain wa ghairi dzalik dan menegakkan apa yang Allah wajibkan hak-haknya untuk dipuji, didoakan dan yang lain-lainnya. Ini adalah kelompok orang-orang mereka wajib untuk dimuliakan Rasul para nabi, para sahabat, para tabiin, atbau tabiin dan para imam-imam yang ikuti mereka yang mereka mustahidin maka mereka tidak boleh dicela walaupun mereka salah dikurangi kesalahannya tapi tidak dicela sebagaimana celaan kepada alul bidah terus من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم أولا ويجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات الماضون منهم والحاضرون من الخوارج والروافد والجهمية والمرجئة والقرمية وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى أقائد فاسدة Kemudian yang kedua ikhwan man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nas min dararihim orang yang boleh dinakat dikritik dan tajrih dan dicela wa tahdhir dan diperingatkan manusia diperingatkan dari mereka semuanya disebabkan karena bahayanya yang ada pada mereka wa yajuzu bal yajibu kalam boleh bahkan wajib al kalam fi ahli bidah wa tahdhir minhum pembicaraan tentang al bidah dan memperingatkan manusia dari mereka waman wamin uh, bidaihim afradan wa jamaatan dan diantara bid'ah-bid'ah mereka baik secara pribadi maupun jamaah-jamaah al-madhuna minhum wal hadirun baik bid'ah yang masa lalu atau bid'ah yang sekarang sedang berkembang contohnya adalah Khawarij, Rawafiq, Jahmiyah, Murji'ah, Karomiyah, Alul Kalam. Ini semuanya ahlul bidah. Khawarij memberontak penguasa dan takfir pada muslimin. Rawafid mencela melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, menuduh Aisyah pezina. Jahmiyah menolak nama disat Allah. Murji'ah ini meremehkan amal soleh. Karomiyah sama dengan Kulabiyah. Alul Kalam falasifa alladzina jarahum alal eh, jarahum ilmal ilmul kalam ila aqidin fasidatin yang mereka itu yaitu <coughs> terseret oleh ilmu kalam dalam akidah-akidah yang mereka ini miliki akidah mereka ya ini tenggelam dalam ilmu kalam yang bicara dengan akal mereka akidah mereka akidah yang rusak maka berbicara tentang mereka dibolehkan bahkan wajib untuk memperingatkan manusia dari kerusakannya baik sifatnya pribadi atau jamaah terus مثل ta'tilu sifatillahi الله أو fahaula'i yajibu يجب minhum wa min kutubihim وكذلك من man saru ala من min al المؤثرة ممن باين أهل bayana والسنة ونابذهم wa sunnah بل حاربها ونفر عنها وعن أهلها seperti para mu'atil sifat seperti orang-orang mereka yaitu menafikan sifat Allah Jahmiyah semuanya atau ba'diyah atau sebagian faula jibut tahdir wajib mereka itu ditahdir wa min kutubihim minhum wa min kutubihim ditahdir dari mereka para pemilik pemikiran yang menyimpang itu dan juga kitab-kitabnya orangnya punya pemikiran jahmiyah maka kita wajib mentahdir manusia dari para pemilik pemikiran Jahmiyah. Kemudian dia punya kitab-kitab tulisan-tulisan. Maka kita ingatkan manusia pula dari tulisan-tulisan yang akan membahayakan mereka. Nggak boleh dibiarkan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Wa kadzalika man sara ala nahjihim minal firaq awil jamaat. Demikian pula yang berjalan sesuai dengan pemikiran mereka dari firqah-firqah atau jamaah-jamaah al-mu'asirah yang sekarang ini jamaah ini pemikirannya Jahmi, jamaah ini pemikirannya Khawarij, maka wajib diperingatkan. Miman baya miman bayana ahlu tauhid wa sunnah uh, yang mereka ini memisahkan ahli tauhid dari ahli tauhid dan memisahkan dari ahli sunnah dan bahkan mereka meninggalkan ahli tauhid meninggalkan ahli sunnah wajana pamana hijahum dan menjauhi manhat manhat mereka. Balharobaha bahkan wajibnya memerangi manhat yang rusak tersebut. Wanafara anha aliha dan wajibnya membuat manusia lari dari bid'ah dan para pelaku bid'ah tadi. ويلحق بهم من يناصرهم ويدافع عنهم ويذكر محاسنهم ويشيد بها ويشيد بشخصياتهم وزعمائهم وقد يفضل مناهجهم على منهج أهل التوحيد والسنة والجماعة ويلحق بهم dan yang semakna dengan mereka artinya yang juga perlu ditahdir juga perlu diperingatkan juga adalah man yunasiruhum orang yang menolong alul bidah orang memberikan keleluasaan kepada alul bidah wa yudhafiu anhum dan membela-bela alul bidah wa yadhkuru mahasinahum dan memuji-muji menyebutkan kebaikan-kebaikan alul bidah wa yasyidu biha wa yasyidu biha wa yasyidu bi saksiyatihim wa su'amaihim dan orang yang mereka menyebarkan yakni eh, pemikiran-pemikirannya pribadi maupun pimpinan-pimpinannya mereka sebarkan mereka puji-puji waqad yufaddilu jaum alaman haji ahli tauhid wa sunnah wal jamaah dan terkadang juga mereka orang-orang ini mengunggul-unggulkan manhatnya orang yang menyimpang tadi di atas manhatnya ahli tauhid ahli sunnah wal jamaah maka orang seperti ini juga ditahdir Membela, memuji, menjunjung tinggi Menyebarkan pemikirannya Menyebarkan tokoh-tokohnya Sehingga orang akan muncul kecintaan pada mereka Maka perlu diperingatkan juga orang seperti ini Kalau sekarang tukang ngeser-ngeser Ahlu ser Diser-ser-ser-ser Pemikiran bid'ah tokoh-tokoh bid'ah langsung di share, share, share, share, share, share. Ini juga perlu ditahdir orang seperti ini karena dia ikut andil melakukan kerusakan di tengah-tengah umat. Baik itu lembaga atau pribadi yang mereka bergerak untuk memberikan dukungan kepada bid'ah dan al-bid'ah. Terus. ثانيا الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين جاز جرحهم بإجماع المسلمين بل هو واجب قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهما الله Wa innal mutatabi'a lima qama bihi a'immatul islami fi nusrati hadha din wa min dhalika raddu 'ala al-mubtadi'ah yajidu anna a'immatul islami takallamu fi ahli al-bid'ah wa fi ruwati wa lam yushiru ila al-muwazanati bainal hasanati was sayyi'at. Ya. Yang kedua yang boleh dikritik, ditajrih dan memperingatkan manusia dari mereka adalah arwat wasyuhud. Arwat para perawi wasyuhud dan para saksi idza kanu majruhin jasa curhuhum kalau mereka itu orang yang majruh orang yang memang anu dicacat orang punya cacat-cacat sedang mereka dah ruwat ada para rawi dan para syuhud para saksi maka boleh untuk menyebutkan cacat-cacat mereka bi ijma'il muslimin dengan ijma'nya kaum muslimin bal huwa wajib Bahkan ini adalah perkara yang wajib untuk dilakukan karena berkaitan dengan penjagaan agama. Qala dzalik wa hakahu An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah berkata seperti ini juga dan juga Imam Nawawi Ibnu Taimiyah juga mereka menyebutkan hal yang demikian wajibnya melakukan jarah kepada orang yang majruh kalau mereka itu rawi dan para syuhud karena rawi berkaitan membawa hadis Nabi atau membawakan asar sehingga perlu diperjelas supaya bisa memisahkan riwayat yang sahih, yang dhaif, bahkan yang maudhu. Kemudian kemudian wa innal mutatabbi dan mentelaah ah, barang siapa mentelaah Lama qama bi aimatul Islam fi nusrati hadad din barang siapa yang dia mentelaah yaitu para imam-imam Islam yang menolong agama Allah yang menegakkan uh, hal ini wa min dzalika raddu alal mubtadi'ah di antaranya adalah para imam Islam yang mereka melakukan rot bantahan kepada al bid'ah yajidu annaimatal Islam takallamu fi al bid'ah dia akan mendapatkan bangsa mentelaah para kitabnya imam-imam sunnah akan didapatkan bahwa para imam-imam ini mereka berbicara tentang al-bidah wafir ruwat dan bicara tentang masalah ruwat walam yashiru ilal muwasan muwasana bainal hasanat wasayyiat dan mereka itu tidak mengisyaratkan untuk adanya muwasana yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan bersama dengan mereka menyebutkan keburukan-keburukan kalau babnya adalah bab ya ini menjarah ruwat maka tidak perlu menyebutkan kebaikan karena menyebutkan kebaikan hanya akan mengaburkan tentang masalah yang sedang diangkat. Terus وألفوا كتبا في الجرح والتعديل وكتبا في نصر السنة والرد على أهل البدع وفرقهم وكتبا في الموضوعات ولم يوجب هذه الموازنة من قريب ولا من بعيد بل ألفوا كتبا خاصة بالجرح وخصصوها بالمجروحين ومن تكلم فيهم بجرح ولم يشترط هذا الشرط لا من قريب ولا من بعيد Para aimatus sunnah mereka mengarang kitab-kitab fil jarhi jarhi wa ta'dil, kitab jar wa ta'dil, ini menjarah dan memuji. Dan kitab-kitab fi nasri sunnah dalam menolong sunnah warati ala ahli bidah wa firaqihim dan membantah al bidah dan firqah-firqahnya dan kitab-kitab fil mauduat ini dalam berbagai macam yakni pembahasan ya, isinya adalah jarotadil walam yujibu hadil muwasanah min qaribin wala min ba'idin dan mereka sama sekali tidak mewajibkan muwazanah dekat maupun jauh nggak mewajibkan sama sekali isyarat dekat maupun isyarat jauh nggak mewajibkan sama sekali bal Allah fukutuban khasatan bil jahri bahkan mereka mengarang kitab khusus hanya isinya jarah penilaian-penilaian buruk tentang beberapa rawi yang tidak layak menjadi rawi wa khasasuha bil majruhin dan mereka mengkhususkan orang-orang yang majruh, yang dijarah, yang dicela, yang diungkap aibnya. Wa man lima fihim bijarhin dan orang dibicarakan uh, tentang mereka dengan celaan. Walam yastaratu hadza syarat lamin qaribin wa ba'idin dan mereka tidak mensyaratkan muwazanah baik dekat maupun jauh artinya sama sekali tidak mengisyaratkan tidak mensyaratkan adanya muasana istirahat sebentar Wali. istirahat sebentar Insya Allah tinggal satu setengah bab kita istirahat sebentar Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek ya demikian untuk sesi ini kita istirahat dulu sebentar dan sudah disediakan konsumsi dan air putih di bagian belakang. Silakan untuk para peserta bisa mengambil di belakang dan juga untuk peserta putri sudah ditaruh di tangga tadi silakan diambil. Ya, dan kami sebagai pengurus Matilmi mohon maaf bila uh, untuk kajian pada beberapa hari ini kurang kondusif dikarenakan masjid yang sedang dalam masa pembangunan dan untuk tempat-tempat yang lain qadarullah belum bisa dicarikan penggantinya karena sudah terpakai semua. Jadi kami mohon maaf bila tempat yang ada kurang kondusif, maka kami sebagai pengurus uh, eh, meng, uh, eh, menghimbau kepada para peserta sekalian untuk mencari tempat yang nyaman di dalam daurah ini sehingga bisa mendengar dengan lebih nyaman bila yang ada di belakang bisa berpindah ke depan yang ada di utara bisa bergeser ke selatan mungkin atau sebaliknya untuk mengurangi suara bising yang ada Ya, dan juga karena daurah yang ada tinggal sedikit lagi, kami menghimbau kepada para peserta untuk memaksimalkan waktu yang ada ini uh, untuk mencatat faidah-faidah yang ada dan juga mengikuti daurah dengan maksimal. Ya, terima kasih. di anu condong catur iya aja iya. sama uh, dari satu daerah di Jambi kebetulan dia lagi S2 di sini ikut kan untuk kanjeng itu pengen ngajakin ya udahlah <laughs> oh iya uh -uh. Mm -hmm. Iya. mas, Karena belum punya nomor beliau makanya waduh gimana ini Mas Iya. iya. Cuman ya mana kunci, karena ada kunci. Kamu udah ngasih. Pokoknya nanti kalau apa kunci aja. sama satu lagi mas siapa yang yang agak gendut badannya Indonesia ya ini pokoknya agak lucu lah ya temen yang yang mereka duduk di sini agak agak maksudnya agak bersih dikit ya nah itu paling kan sana juga kan بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita insya Allah lanjutkan ورحمكم rahimani أنا rahimakumullah الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ حفظه الله في ضمن بيانه عمن يجوز نقدهم وتجريههم وتحذير الناس من ضررهم قال حفظه الله وإن الناظر في كتب أئمة السلف يجد التحذير من البدع وأهلها ولا يجد فيها أنهم لا يذكرون شخصا إلا مقرونة حسناته بسيئاته وبدعه بل يذكرون مثالب الكتاب أو الجماعة أو الفرد المتكلم فيه أو الفرد المتكلم فيه بدون التفات إلى ما في ذلك من حسنات وإن الناظر Barang siapa yang dia mengamati, melihat memperhatikan fikutubi aimati salaf dalam kitab-kitabnya para ulama salaf, para imam-imam salaf ya judul tahdir minal bidah wa ahliha maka akan mendapatkan dalam kitab-kitab para imam salaf itu memperingatkan dari bid'ah dan para pelakunya la yajidu fiha annahum la yadhkurun la yadkuruna syakhsa illa makruna hasanatu bisayiatihi wa bidaihi dan tidak akan mendapatkan dalam kitab-kitabnya para ulama itu mereka layat kurun tidaklah menyebutkan seseorang illa makruna kecuali disertai dengan hasanat wasayiat bisayiat wabidaihi kecuali menyertakan kebaikan dan keburukan dan betah-betahnya Para ulama tidak pernah menggandengkan seperti itu. Tidak pernah ketika mereka mentahdir para al-bidah lalu menyebutkan menyertakan kebaikan-kebaikan mereka bersama dengan mereka menyebutkan kejelekan dan bid'ah-bid'ah mereka. Ini bukan manhatnya para imatus sunnah. Bal Kuruna masalibal kitab. Bahkan yang disebutkan para ulama adalah kejelekan-kejelekan daripada kitab awil jamaat atau jamaah-jamaat atau juga yakni pribadi <coughs> mana tadi atau mutakalim fihi atau yang mereka berbicara tentang ini masalah ini bidunil tifati lama fi dzalika min hasanat tanpa menoleh kepada kebaikan-kebaikan yang mereka miliki sehingga murni menyebutkan keburukan-keburukannya karena memang tujuannya tahdir apabila menyebutkan kebaikannya akan mementahkan tujuan daripada memperingatkan manusia di keburukannya tersebut انظر ما كتبه الإمام أحمد وابنه عبد الله وما كتبه البخاري في خلق أفعال العباد وما كتبه الخلال وابن خزيمة في كتب سنة وتوحيد Coba perhatikan kitabnya para ulama Seperti umpamanya Apa yang ditulis oleh Imam Ahmad Dan yang ditulis oleh anaknya Ayini Abdullah Ibnu Ahmad dan apa yang ditulis oleh Al Bukhari dalam kita dalam pembahasannya ini khalqu af'alil ibad atau apa yang ditulis oleh Al Khalal Ibnu Khusaimah dan dalam kitab-kitab sunnah dan tauhid kitabnya para imah maka tidak akan didapatkan mereka itu mengkritik dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة وشرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي ومقدمة شرح السنة للبغوي ومقدمة ابن ماجة والسنة لأبي داود في كتابه السنن والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأصبحاني وانظر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وانظر موافقهم وتعاملهم مع أهل البدع menunjukkan juga apa yang ditulis oleh Ibnu Battah dalam Sarah Ibana, Sarah Ibani al Ibana, dalam kemudian juga Sarah Itiqad Usul Ahli Sunnah al kemudian Muqaddimah Sarah Sunnah Al-Baghawi, kemudian Muqaddimah Ibnu Majah, kemudian Sunnah Abi Dawud, kemudian dalam kitabnya Sunnah dalam kitab sunannya, kemudian Al-Hujjah fi al Mahajjah, Li Abi Hasim Abi Qawi ini tulisan Abu Qasim At-Taimi dan alas ah, alas bahani juga demikian juga lihatlah apa yang ditulis oleh para eh, ini ulama seperti Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wangdur muwafaqahum wa ta'amaluhum ma'al bidah. Maka lihatlah mawakifuhum mawakifahum lihatlah mawaqif mereka, yaitu sikap-sikap mereka dan ta'am eh, ta'amul mereka muamalah mereka ma'al bidah Anda akan mendapatkan bagaimana para ulama ini menulis dalam pembahasan bab memperingatkan dari al bidah dan kesatan-kesatan mereka <clears throat> يقول الشيخ حفظه الله قلت إن علماء السلف قد ردوا على الطوائف المبتدعة فقد ردوا على الروافد والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والعشائرة والماتريدية والصوفية كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي وردوا على الآمدي والغزالي والباكري والأخناء وسبك وغيرهم Mu'alif kitab ini mengatakan Kultu aku katakan Inna ulama as-salaf Bahwa para ulama salaf itu Qad radu ala tawaif al-mubtadi'ah Para ulama salaf telah membantah Kelompok-kelompok al-bid'ah Dan mereka telah membantah Rawafid Orang-orang Fidah Wal Qadariyah Jahmiyah Mu'tazilah Khawarij Murji'ah Asyairah Maturidiyah, Sufiyah kama raddu ala ru'usil mubtadi'ah sebagaimana juga mereka membantah gembong-gembong Ali Bida, Jambin Sofan, Bishir al-Murisi, Ibnu al al-Huli, Ar-Razi, Ibnu Arabi. Kemudian waraddu ala amati dan mereka membantah juga kepada Al-Amati, Al-Ghazali, Al-Bakri, Al-Akhnai, As-Subki, dan yang lain-lainnya dari kalangan para gembong al-bid'ah yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah maka telah sekian banyak para ulama yang mereka melakukan rudut kitab-kitab bantahan kepada para alul bidah baik afrod maupun jamaat وإن العلماء السلفيين المعاصرين اكتفوا, اكتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على طوائف المبتدئة والرد على رؤوس البدعة والضلال فقد ردوا على طوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير إذا علموا بذلك نصرة لدين الإسلام Perhatikan pula para ulama salafin al-muasirin pada zaman kita sekarang ini. Ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang ini. Mereka mereka ini iktafau asal salafihim as Mengikuti jejaknya para salafus saleh firaddi ala tawaif al-mubtadi'ah dalam hal membantah kelompok-kelompok al-bid'ah dan membantah ru'usil bid'ah wad dalal gembong-gembongnya atau pendolan-pendolan bid'ah dan kesatan Ratu ala ta'if sufiyah membantah kelompok-kelompok sufi wal jamaat isbiyah al muasirah membantah jamaah-jamaah bid'ah jamaah-jamaah hisbiyah pada zaman ini seperti diantaranya tulisan Syekh Dr. Robi Al-Matakhali yang beliau yakni membantah al jamaah-jamaah al bidah dalam kitab beliau Naktur Rijal maka ini adalah merupakan kita bantahan kepada jamaat dan kepada ini gembong-gembong kesesatan yang diantara kaidah yang sering dipakai oleh alul bidah yang sangat terkenal <clears throat> yang sangat masyur adalah nata'awun fima tafakna nata'awanu fima tafakna alaih wa yadhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Ini kaidah yang sangat terkenal di kalangan ini isbiyin. Nata'awanu fi maktafakna. Kita ber kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Wa yadhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna nafihi dan kita saling memberikan udur dalam perkara yang kita selisih yang kita perselisih Tentu ini sangat bahaya Kaidah ini sangat bahaya. Seandainya kemudian mereka tidak perhatian dengan ya ini apa yang mereka perselisihkan itu. Kalau yang mereka perselisihkan itu adalah perkara yang merupakan ikhtilaf tanawu tentu tidak ada masalah. Wajib kita untuk memiliki ya ini tasamuh, lapang dada, toleransi. Tapi kalau ikhtilafnya itu dalam masalah akidah seperti bid'ahnya Khawarij, Jahmiyah, Sufia, kemudian bid'ah-bid'ah yang semisal itu lalu kemudian kita memberikan tasamu kita memberikan udur tentu ini bukan manhatnya para salaful ummah dia akan bisa menghimpun di bawah persatuannya itu menyatukan semua ahlul bidah yang sangat sesat pun akan bisa masuk ke dalam yakni wilayah tersebut bahkan boleh jadi akan menghimpun Yahudi menghimpun Nasrani maka di antara mereka kebablasan dalam hal toleransinya sampai kemudian tidak mempermasalahkan orang-orang yang mereka jelas-jelas kafir untuk direkrut menjadi bagian daripada anggota mereka. Ini adalah kaidah yang bisa kemudian ditarik ulur seruas luasnya bahkan sampai keluar daripada ya ini prinsip yang sangat penting. Terus ثم إن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين الذين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر ساروا على المنهج الصحيح وهو عدم الموازنة بين الحسنات والسيئات ومن أحسن ما ألف في ذلك ونال استحسان العلماء وهو كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف <coughs> للشيخ الألامة الدكتور ربيع بن هادي أمير المدخلي وقد أيد منهج النقد الذي ذكره شيخ ربيع أبرز علماء هذا الأثر ومنهم الشيخ الألامة الإمام عبد العزيز بن بن باز رحمه الله والشيخ الألامة محمد نصر الدين الألباني والشيخ الألامة صالح الفوزان وغيرهم Ya, para ulama salaf kita yang muasirin mereka juga telah mengikuti jejaknya para penduduk kita yang saleh membantah yaitu para pembesar-pembesar al-bidah dan juga membantah jamaah-jamaah hizbiyah di zaman sekarang menyelisih petunjuk Nabi dan menyelisih petunjuk para sahabat Nabi dan mereka juga membantah ala kulli man khalafa sunnah setiap yang menyelisih sunnah karena ini merupakan tuntutan dan kewajiban untuk menjaga agama agar agama tetap sebagaimana diwariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam baik itu membantahnya fi qalilin au kathir membantahnya sedikit atau banyak id alimu bidzalika nusratan lidinil lidinil Islam karena ketika mereka mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan bentuk pembelaan dan pertolongan kepada agama Islam ini. Summa inna haula'il ulama as al-mu'asirin. Kemudian di antara para ulama yang salafiyin pada zaman kita sekarang ini alladzina raddu ala rumu ala rumusil mubtadi'ah fi hadzal asr yang di antara mereka yang membantah slogan-slogan al-bidah di zaman kita ini yang mereka saru ala manhajis sahih yang mereka berjalan di atas manhaj yang sahih wa ada adamul muwasana bainal hasanat wa sayyiat dan mereka tidak melakukan muwasana yaitu menimbang baik dan buruknya seseorang wa min ahsani ma ulifa fidzalik di antara karangan yang terbaik dalam masalah ini diantaranya adalah dan telah mendapatkan pujian para ulama yaitu manhaju ahli sunnah wal jamaah finak dirijal wal kutub wa tawaif manhat al sunnah wal jamaah dalam membantah atau mengkritik ar-rijal para tokoh wal kutub kitab-kitab wa tawaif kelompok-kelompok tulisan asy al-alamah doktor Rabi bin Hadi al-Umair al-Madkhali Wakat ayat man hajan nakdi dan telah menguatkan manhat dalam mengkritik ini adalah apa yang disebutkan oleh Syarobi ini ulama-ulama zaman kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Syekh Al-Alamah Salih Al-Fauzan dan yang lain-lainnya mereka telah memuji apa yang disampaikan Syekh Rabi dalam kritikan kepada ini Rijal, Kutub, Watawaif yang merupakan bagian manhaj Al-Sunnah Jamaah وقد سئل سماحة الشيخ الألامة عبد العزيز بن ب... عبد العزيز بن باز السؤال التالي بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في نقد أهل البدع وكتبهم هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم فقط أم فقط مساوئهم فأجاب رحمه الله المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوئ لتحذير وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها أم أما الطيب معروف مقبول الطيب لكن المقصود التحذير من أخطائهم الجهمية المعتزلة الرافضة وما أشبه ذلك فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عنده من حق يبين وإذا سأل سائل ماذا عنده من الحق ماذا واقفوا ماذا وافقوا فيه أهل السنة والمسؤول يعلم ذلك يبين لكن المقصود الأعظم والأهم بيان ما عنده من الباطل al-batil liyahdhar sa'il wa li alla yamila ilaihim. Ya. Di antaranya pernah Syekh bin Bas ditanya dengan pertanyaan yang dinisbatkan kepada manhat Risalah Jamaah dalam vinakti alil bidah dalam mengkritik al bidah dan kitab-kitab mereka hal minal wajib apakah termasuk di antara perkara yang wajib yaitu zikru mahasinihim menyebutkan kebaikan-kebaikan, menyebutkan keburukan-keburukan saja atau yaitu menyebutkan kebaikan dan keburukannya saja atau menyebutkan keburukannya saja. Apakah dalam mengkritik menyebutkan kebaikan dan keburukan atau menyebutkan keburukan saja? Kata Syekh Al-Ma'ruf fi kalami alil ilmi Adapun yang telah dikenal dari kalangan perkataan alul ilmi adalah naktul masawi litahdir hanya menyebutkan kejelekan-kejelekannya untuk dikritik, diperingatkan dan menjelaskan al-akhta' kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam rangka litahdir dalam rangka memperingatkan manusia dari kesalahannya tersebut amma tayyibu ma'rufun makbulun tayyib adapun kebaikan itu sesuatu yang dikenal dan pasti akan diterima oleh orang kebaikannya lakinil maksud astadir min akhtaihim akan tapi yang diinginkan itu di sini adalah mentahdir memperingatkan manusia dari keburukan kesalahan-kesalahannya seperti Jahmiyah, mutazila, Rafidhah dan yang semisalnya faida da'at al hajatu ila bayani ma indahum minal eh, min hakin kalau seandainya memang ada kebutuhan untuk menjelaskan apa yang mereka miliki dari kebenaran kebenaran yang ada pada mereka yubayan maka diterangkanlah perkaranya faida salah sa'il kalau ada orang bertanya kepada uh, anda atau bertanya seorang bertanya bertanya mada indahum minal haq Apakah orang itu memiliki kebenaran yang dikritik tadi memiliki kebenaran? Mada wafaku fihi ahla sunnah? Apakah mereka itu ada yang mencocoki dengan ahlu sunnah? wal mas'ul ya'lam dalik sedangkan yang ditanya itu mengetahui tentang kebenaran yang ada pada orang yang dikritik ada hal-hal yang mencocoki dengan alusunah pada yang dikritik maka yubayyinu maka orang tadi tidaknya menerangkan yang ditanya itu dia menerangkan tapi itu ketika memang dibutuhkan orang untuk minta penjelasan ada nggak orang itu kebenarannya atau kebaikannya tapi ketika dia mengkritik tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya itu al maksud al aqdam wal aham bayanu ma indahu minal batil akan tapi maksud yang terbesar yang terpenting adalah menjelaskan tentang kebatilan yang ada pada mereka liyuhdar asail agar orang yang bertanya itu dia terperingatkan dari keburukan-keburukan ini pengarang atau jamaat li alla yamila ilaihim supaya enggak ada kecondongan kepada jamaat yang sesat tersebut. Ini ini pentingnya mengkritik tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Karena dengan menyebutkan kebaikannya itu akan mementahkan fungsi tahdir. فسأله آخر فيه أناس يوجبون الموازنة أنك إذا أنك إذا انتقدت مبتدئا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه فأجاب الشيخ رحمه الله لا ما هو بلازم ما هو بلازم ada lain ada lagi pertanyaan penanya lain penanya lain tanya kepada saya bin Bas di sana ada orang yang yujibuna al mawasi al muwasana ada orang yang mewajibkan untuk melakukan muwasana supaya ketika apa annaka idang takotta mubtadian kalau kamu mengkritik alul bid'ah dengan bid'ahnya itu dalam rangka memperingatkan manusia jibu hendaknya kamu menyebutkan pula kebaikan-kebaikannya hatta latat limu sampai sehingga kamu tidak mendolimi orang yang kamu kritik tersebut ada orang yang bertanya demikian Mas bin Bas apakah memang ya wajib untuk menyebut bermuasana menyebutkan kebaikan dan keburukan ketika mengkritik karena ada orang yang mereka mewajibkan demikian ketika kita mengkritik alul bidah saya menjawab la tidak tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya tidak boleh kita muasana mahwa bilasim ini enggak lazim seperti itu orang mengkritik kalau menyebutkan kebaikannya itu nanti mentah kritikannya itu mahwa bilasim terus ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت أن المراد التحذير اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال الإباد في كتب الأدب في الصحيح كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كتاب التوحيد لابن خزيمة رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك يريدون لتحذير من باطلهم <clears throat> ما هو المقصود تأديد محاسنهم المقصود التحذير من باطلهم ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته وإن كانت لا تكفره فهو على خطر عظيم فالمقصود بيان الأخطاء والأغلات التي يهذر منها ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة oleh karena itulah kalau anda baca kitab-kitabnya al Sunnah Anda akan mendapatkan bahwa annal murad tahdir, bahwanya maksudnya itu adalah tahdir. Bacalah kitab Bukhari, ini khalqu afalil ibad, kitab Al-Adab fi Sahih, kemudian kitab As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah, kemudian Rad Utsman Ibn Said Ad-Darimi Al-Albida ketika ini Utsman bin Said Ad-Darimi membantah Al-Bida dan yang lain-lainnya yang mereka itu tujuan-tujuannya itu adalah untuk litahdir min batilihim memperingatkan dari kebatilan kebatilan mereka mawal maksud atadid makhasinahum bukan maksudnya itu adalah takdid makhasinihim. bukan maksudnya itu adalah ini menyebutkan menghitung mendaftar kebaikan-kebaikan mereka Tujuannya bukan mendaftar kebaikan dan keburukan, tapi al maksud at-tahdir min batilihim. Dan uh, kalau ketika mentahdir ini maka kebaikan-kebaikan mereka laki matalah. Tidak ada harganya kebaikannya binisbati minal liman kafar bila dinisbatkan kepada kekafiran yang mereka miliki. Kalau yang ditahdir itu pemikirannya telah menjadikan dia kafir, maka kebaikan mereka laki matalah maka tidak ada harganya sama sekali idza kanat bid'atuhu tukaffiruhu batalat hasanatu kalau bid'ahnya itu bid'ah yang telah menjadikan dia kafir maka kekafirannya telah membatalkan kebaikannya itu wa in kanat la tukaffiruhu seandainya bid'ahnya itu tidak membuat dia itu kafir huwa ala khatrin azim dia sedang berada dalam bahaya besar fal maksud fal maksud bayanul akhta maksudnya tahdir itu adalah menjelaskan kesalahan wal akhlaq dan berbagai macam kekeliruan-kekeliruan allati yuhdar minha yang perlu dihindari kesalahannya tersebut sehingga kalau harus menyebutkan kebaikannya itu bisa membuat rancu dan kemudian hilang makna atau tujuan tahdir وسئل الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بعد أن سئل عنده أسئلة حول الجماعات سؤال تالي يا شيخ نحذر منهم دون أن نذكر محاسنهم مثلا أو نذكر محاسنهم ومساوئهم فأجاب إذا ذكرت محاسنهم معناه دعوت لهم لا لا تذكر محاسنهم اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ما هو موكل لك أن تدرس وضعهم وتقوم شخصيتهم بهم أنت موكل لك ببيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يهذره غيرهم أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا هذا الذي نبغيه مقدمة النصر العزيز صفحة الثامنة نقلا من شريط مسجل لدرس الثالث من دروس كتاب التوحيد التي ألقاها فضيلته في الصيف عام الثالثة عشر بعد أربعمائة وألف للهجرة بطائف Syekh Al-Alama الفوزان Al-Fauzan pernah ditanya Setelah <coughs> ditanya tentang pertanyaan sekitar masalah jamaat, lo ada pertanyaan ya Syekh. Lo hadir minhum duna an nafkura makhasinahum masalan. Au nahum makhasinahum wa masawinahum. Syekh saya atau kami mentahdir orang Apakah kami perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau kami menyebutkan kebaikan keburukan mereka? <coughs> Apa kata Syekh? ida dakarta nahum maknahu talahum. kalau kamu tuh menyebutkan kebaikannya artinya berarti kamu mengajak kepada mereka lah maka tidak perlu mentadir itu menyebutkan kebaikannya karena kalau menyebutkan kebaikannya itu akan artinya anda berarti malah mengajak kepada mereka la tafkur mahasinahum jangan kamu sebut kebaikannya itu uskur al khata Alladihum ali fakat. sebutkan saja kesalahannya itu di ma huwa muwakkal lakan tatrusa wadu'ahum karena kamu itu enggak di kamu nggak terbebani bukan tugas kamu untuk menyelidiki mengetahui seluk beluk tentang mereka kemudian menimbang-nimbang mereka tetapi tugas anda adalah memperingatkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan min ajli ayatu minhu supaya mereka itu bertobat dari kesalahannya itu wa min ajli darahu ghairuhum dan agar juga ayahdharahu ghairuhum yang lainnya juga memperingatkan agar yang lainnya juga waspada dari kesalahan-kesalahan yang mereka miliki amma idza dzakarta mahasinahum apabila kalau Anda menyebutkan kebaikannya mereka akan mengatakan hadzal latina bagi oh ini yang kita cari artinya sehingga makna takdir Anda hilang nggak akan lagi terperhatikan oleh mereka ini yang beliau jawab berkaitan dengan soal tentang masalah nguasana. Terus <clears throat> وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رحمه الله السؤال التالي هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدئة في منهج السلف فأجاب رحمه الله اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من السلف الصالح <clears throat> من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم لأن أهل لأن أهل البدع مرضى القلوب ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء الأضال لأن المريض يعدي الصحيح والعكس فالحذر فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وحجرانهم وهجرانهم الجهمية الرافضة المعتزلة الماتريدية الخوارج الصوفية الأشاعرة ومن على طريقتهم المنحرفة عن طريق عن طريقة السلف فينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم انتهى الشيخ عبد العزيز محمد السلمان Pernah juga ditanya hal tustarat al-muwazah al-muwasanah bainal hasanat wa sayyiat fil kalami alal mubtadi'ah fi manhaj salaf. Apakah disyaratkan untuk melakukan muwasanah yaitu menimbang antara kebaikan dan keburukan berkaitan dengan pembicaraan tentang alul bidah dalam manhaj salaf. Apakah ada manhaj salaf ketika kita mengkritik itu harus muazanah apa kata beliau iklam ketahuilah semoga Allah memberikan taufik yang pada anda dan kita semuanya kaum muslimin anau lam yu'thar an ahadin minas salafus salih tidak ada riwayat sama sekali dari salafus salih dari sahabat tabi'in dan tabi'i tabi'in bi ihsanin ta'dhim ahadin min ahlil bidah wal muwalin li al wal munadin bimualatihim bahwasanya tidak ada ini riwayat dari para salafus saleh yaitu dengan mengagungkan salah satu di antara al yang berwalak kepada mereka yang menyuruh kepada bid'ah mereka menyuruh untuk berwalak kepada mereka li'anna alal bid'ah mardal qulub al itu mereka hatinya sakit wa yukhsha man khalatahum awit tasala bihim ayasila ilahi ma bihim minal min hadada al udol dikhawatirkan apabila orang bercampur dengan al bidah itu dia akan tertular penyakit yang ganas ini lianal maril karena suara yang sakit itu dia akan nulari orang yang sehat laangs tidak sebaliknya gak ada orang sehat nulari yang sakit gak ada yang sakit itu nulari yang sehat fal hadru fal fal hadru fal al hadru fal hadra al hadra min jami ahli bidah maka tiatilah dari semua al bidah wa min ahli bidah alladzina yajibul bu'du anhum dan dari al bidah hendaknya manusia menjauhi atau wajib menjauhi dari mereka semuanya sebagaimana al bidah Jahmiyah, Rafa, Rafidah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Khawarij, Sufiyah Asyairah dan orang yang mereka sejalan dengan mereka dalam penyimpangan yang menyimpang dari torekohnya para salaf fayam bagilil muslim ayah darohum, wa yuhadziru minhum hendaknya seorang setiap muslim berhati-hati dari alul bidah dan hendaknya memperingatkan dari alul bidah tersebut supaya kaum muslimin selamat dari bid'ah-bid'ah mereka tidak diriwayatkan sama sekali dari seorang pun alul, alul ini para salaf yang mewajibkan muasana di dalam mengkritik alul bidah bahkan uh, dalam rangka untuk menjauhkan muslimin agar tidak tertular maka uh, hanya akan merusak tahdir dari bid'ah mereka terus وسئل شيخ الألباني رحمه الله عن قاعدة الموازنة فأنكرها وجاء في كلامه من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها الله أكبر شيء عجيب Setelah Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Salman mengingatkan tidak seorang pun dari kalangan salaf yang mereka itu mengagungkan alul bidah dengan cara ketika mengkritik kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya nggak ada seorang pun salaf yang mereka melakukan demikian. Syekh Bani dia tanya pula tentang kaidah muasana fangkaroha belum mengingkarinya. Perkataan beliau min aina lahum annal insana idza ja'at munasabatun li bayani khata'i muslim in kana da'iyatan au ghaira aw ghaira da'iyah las lasiman atau lasimun ya'malu muhal uh, muhadaratun yadhkuru fiha mahasinahu min awaliha ila akhiriha Allahu akbar syai'un ajib Beliau mengatakan dari mana pendapat ini bahwasanya manusia apabila mereka itu berkesempatan untuk menjelaskan kesalahan seorang muslim baik dia itu da'iyah atau bukan buat dia da'i seorang puak atau bukan da'i kemudian lazim melasimkan dia dalam muhadorohnya itu untuk menyebutkan mahasinahu menyebutkan kebaikannya dari awal sampai akhir Allah Akbar Syai'un Najib ini adalah perkara yang sangat mengherankan tidak ada dalam salaf yang seperti itu sehingga dalam muhadharah ketika ingin mengkritik, sebutkan dulu pula kebaikan-kebaikannya itu. Ini justru akan mementahkan tahdir yang ada. Semua keterangan ini beliau nukilkan untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun para salaf yang mereka bermanhat muwazanah dalam nakturijal, wa tawaib, wal kutub, dalam masa mengkritik, kitab, persorangan, tokoh-tokoh atau kelompok karena justru itu akan mementahkan tujuan tahdir itu sendiri. ومما تقدم عن علماء السلف المتقدمين والمعاصرين يتبين أنه ليس من منهج السلف الموازنات في نقد أهل الباطل وأن ذلك المنهج أي الموازنة بين الحسنات والسيئات عند النقد يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة جدا وأهمها أولا تجهيل السلف ثانيا رميهم بالظلم والجور ثالثا تعظيم البدع وأهلها وتحكير أئمة السلف وما هم عليه من السنة والحق mafasid kerusakan manhat muasana ikhwan satu tajhilus salaf akan membodohkan salaf berarti salaf bodoh bodoh bodoh bodoh karena salaf itu mereka tidak melakukan muasana yang kedua ramyuhum bidzulmi wal jur dia akan menuduh para salaf itu zalim dan jahat karena tidak makan buasana. Yang ketiga, takdimul bidah wa ahliha akan terjadi pengagungan kepada bid'ah dan para pelakunya dan tahqiru aimatis salaf dan justru akan merendahkan para aimatus salaf karena imam salaf itu bodoh, dolim karena tidak makan muasana wa mahum alaihi minas sunnah wal haq dan merendahkan kebenaran sunnah dan kebenaran yang ada pada mereka. ثم إن الملتفت لنظر إن أصحاب الدعوة إلى المناداة بالموازنة بين الحسنات والسيئات مع ما في هذا المنهج من باطل وتزيين للبدع وأهلها وتعليمهم هم لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة المعاصرين السائرين على النهج السلف الكرام بل يكذفونهم بالبوائك والدواهي ظلما وبغيا ويذيع ويذيعونها في أرجاء الأرض ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله وصد عن منهج السلف من حيث يشعرون أو لا يشعرون ويقعون في حمأة الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون انتهى من كلام الشيخ الألامة ربيع ثم إن ملفت للناظر إخواني في الله لأسكم sungguh sangat menarik linaldor untuk diperhatikan bahwa orang-orang yang mereka ketol menyerukan muasana ini justru ketika mereka mengkritik para ulama ahlu sunnah mereka tidak menerapkan muasana mereka yang, yang ketol ngotot untuk muasana itu justru ketika mereka mengkritik ini para ulama al-sunnah mereka tidak menerapkan manhaj muwazana yang mereka seru-serukan itu maka orang yang mereka melakukan muwazana justru akan menjadi pembela alul bidah akan melindungi mereka justru akan ini menjadi penghalang fisabilillah menghalangi manat salaf sadar atau tidak sadar terus أحسن الله إليكم <clears throat> ثم يقول الشيخ حفظه الله الثاني عشر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام قال النووي رحمه الله اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أبواب الأول التظلم الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب الثالث الاستعانة الاستفتاء الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم الخامس الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته السادس التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بذلك باب الآخر باب yang terakhir yaitu tajuzu fiha al khibah wal jarh inda ulama Islam bab yang membolehkan khibah dan jarah terhadap para ulama Islam tiap ah, bagian ah, menurut para ulama ini Islam apa yang dibolehkan kita melakukan khibah dan melakukan jarah Para ulama diantaranya Al Imam Nawawi diantaranya menerangkan ketahuilah ghibah itu tubahi boleh dibolehkan ghibah itu dibolehkan li gharadin sahihin untuk tujuan yang benar syar'iyin yang syar'i yang tidak mungkin terwujud tujuan itu kecuali dengan melakukan ghibah ah, ghibah yang boleh itu pada enam perkara satu tadallum untuk mengadukan eh, kezaliman mengadukan kezaliman seseorang diadukan ke hakim sehingga dia harus cerita tentang kezaliman seseorang yang kedua lil isti'anah ala tahiril munkar dalam rangka untuk minta tolong seseorang supaya merubah kemungkaran antum punya anak atau antum punya teman temannya melakukan kemungkaran antum supaya Bagaimana bisa berubah temannya itu? Antum minta tolong ke orang, terpaksa cerita tentang orang tadi, berarti menghibah. Tapi menghibahnya dan rangka minta tolong agar dia merubah kemungkarannya. Kemudian yang ketiga, al istifta minta fatwa kayak Hindun kepada Nabi menceritakan Abu Sofyan suaminya yang bakhil. Yang keempat, tadirul muslimin minasyar. Ini memperingatkan muslimin dari keburukan al-bidah sebagai bentuk nasihat kepada mereka. Yang kelima yaitu mujahiran bifiskihim wa wa bid'atihim. Apabila yang kita hibah itu orang yang mujahiran ayakuna mujahiran orang yang terang-terangan dalam melakukan kefasikan dan kebedahannya nggak malu lagi terang-terangan sehingga dia pun perlu untuk ditahdir atau digibah tentang bedahnya yang keenam at-ta'rif untuk pengenalan karena kalau nggak kan nggak kenal umpamanya fulan yang buta itu fulan yang kakinya pincang fulan yang dia tuli itu untuk tarif untuk pengenalan tentang seseorang sebagaimana disebutkan beliau dalam ya ini <clears throat> diringkas dalam masalah syairnya itu terus nggak usah dibaca yang itu ya Hah? yang itunya nggak dibaca kultu nggak dibaca langsung kultu. Iya. oh. Kultu wa qad Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi jawazi ghibatil mubtadi' syartain huma awalan al-ilmu thaniyan wa husnun Iya, kemudian beliau mengatakan bahwa Syekhul Islam beliau mengingatkan bolehnya ghibah bagi terhadap alul bidah itu dengan dua syarat. Pertama, orang yang menghibah itu berilmu yang kedua yaitu dengan khusnul niat dengan niat yang benar sehingga amalannya ditegakkan dengan ilmu dan niat yang benar. Terus حيث قال يرحمه الله ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء وإن تكلم لأجل الله تعالى مخالصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فإن الأخ هو المؤمن وأخو المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه كل يوم beliau mengatakan bahwa orang yang mereka melakukan riba yang dibolehkan tadi tanpa niat yang baik kemudian dia lakukan itu adalah maksudnya al-ulu fil ardi awil fasad dia lakukan itu mendapatkan ketinggian derajat di bumi di bumi artinya ketokohan dia tersanjung dia dipuji dan dia ada niat kerusakan maka kedudukan orang seperti ini adalah dia orang yang mujahidin dia orang yang berjihad tetapi dia itu adalah menginginkan ya ini kerusakan atau diaria atau hanya ingin mendapatkan pujian dohirnya jihad tetapi karena niatnya rusak maka dia bukan seorang yang ternilai mujahidin visabilillah tapi mereka adalah orang yang yakni melakukan kerusakan di muka bumi. Dia bukan termasuk orang yang berjari jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia lakukan dengan niat yang benar, dengan ilmu dan niat yang benar, maka dia termasuk mujahidin visabilillah. Ia termasuk mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat sangat menentukan sekali ini nasib apa yang dia lakukan. Sama dengan ulama yang mereka belajar mengajar niatnya jelek dohirnya adalah ulama yang mengajar tapi dia akan diseret ke neraka karena niatnya keliru orang yang yang melakukan nakdurijal nakdul kutub niat yang niatnya salah dia juga akan terjatuh dalam hal yang serupa tidak akan terhitung visabilillah dan orang yang ghibah dalam rangka menegakkan kewajiban yaitu menyelamatkan kaum muslimin maka ini tidak bertentangan dengan hadis al-ghibah dzikruka khoka bima karena ada keselamatan ada ini tujuan yang ingin dicapai menyelamatkan muslimin dari keburukan orang dan bahkan yang dikritik akan senang karena kalau dia mukmin dia akan menyenangi kebenaran yang diungkap oleh saudaranya terus ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ, إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن ير... والله ورسوله أحق أن يرضوه انتهى كلامه رحمه الله Setelah beliau menjelaskan bahwasanya orang yang mereka membicarakan orang lain dengan ilmu tetapi niatnya jelek itu kedudukannya seperti orang yang berperang karena ria dan dan karena hamiatan ini karena apa itu semangat suku fanatisme kemudian ria intinya niatnya jelek maka tidak terhitung fisabilillah ada orang mereka melakukan dengan ilmu dan niat yang benar dia terhitung fisabilillah dan orang yang mereka mendapatkan kritikan kalau dia nggak suka itu menunjukkan nakisul iman imannya itu dia berkurang karena seorang mukmin harusnya Allah wa rasuluhu ahaku ayruduh Allah dan Rasulnya lebih berat untuk dicari ridhonya dibandingkan dengan keridhaan jadi para manusia terus ونختم هذه الدروس بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في المبحث التاسع من كتاب هجر المبتدع صفحة الثامنة وأربعين عقوبة من والى المبتدئة حيث قال حفظه الله كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال أبو علي الدقاق المتوفى سنة ست سنة ستة بعد أربعمائة للهجرة رحمه الله beliau menutup risalahnya dengan menyebutkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid beliau diantaranya membahas tentang ukubah manwalal mubta, mubtadiah hukuman terhadap orang yang mereka berwala loyal kepada al bid'ah beliau menyebutkan diantaranya kama annal mutakallim bil batil syaitan natik sebagaimana orang mereka berbicara tentang kebatilan, berbicara tentang kebatilan itu namanya syaitan nautik, syaitan yang bicara Syaitan bicara kalau bicara bicara kebatilan. Fasakit anil hak. Demikian pula orang yang diem dari kebenaran harusnya dia bicara mengangkat masalah tapi dia diem maka syaitan ahras dia syaitan yang bisu terus ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقد قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث وقد شد فرحهم فرحهم بهذا الحديث وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر هجر المبتدعة Di antara hadis Nabi mengatakan almar'u man ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Anas ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan di antaranya fama farihal muslimun bi syai'in ba'dal islam farhahum bihadzal hadits seorang muslim tidak ada kegembiraan yang akan dirasakan melebihi hadis ini setelah keislaman dia kenapa dia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai kalau dia yang dia cintai itulah ulama sahabat ulama aimatus sunnah maka walaupun dia nggak sederajat imannya dengan mereka nggak sederajat amalnya dengan mereka kecintaannya akan bisa mengumpulkan bersama dengan mereka tapi kalau yang dia cinta itu alul bida alul ahwa maka di akhirat pula dia dikhawatirkan dia akan dikumpulkan bersama dengan mereka maka lihatlah kemana kecintaan anda dan orang yang mereka mengkritik alul bida menunjukkan cinta kepada sunnah cinta kepada kini kebenaran cinta kepada nabi cinta kepada atau sunnah sehingga berharap untuk bisa berkumpul dengan mereka terus وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية قال ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قاله إنه صنف هذا الكتاب وقد شدد الأئمة النكير ala man naqadha asal al-i'tiqad wa taraka hajar Para imam sangat keras dalam mengingkari orang yang menggugur, orang yang membatalkan pokok-pokok akidah dan orang yang meninggalkan al, meninggalkan hajar al bidah. Para imam sangat keras mensikapi orang yang mereka rusak akidahnya dan orang yang meninggalkan menghajar alul bidah. Syaikhul Islam diantaranya beliau mengatakan berkaitan dengan pembahasan orang-orang mereka berpemikiran itihadiah menyatunya Allah dengan makhluk yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim wajib untuk memberikan sanksi memberikan hukuman kepada orang yang menisbatkan kepada aliran itihadiyah au anhum atau memberi sanksi kepada orang mereka membela aliran itihadiyah au asna alaihim atau memuji aliran itihadiyah au abdama kutubahum atau mengagung-agungkan kitab aliran itihadiyah au urifa bi musaadatihim wa muawanatihim atau dikenal dengan pembelaannya pertolongannya kepada aliran sesat ini karihal kalam fihim dia membenci yaitu pembicaraan pengingkar dia mengingkari orang mengingkari aliran itihadia. au akhada lahum atau dia memberikan alasan kepada orang membela yaitu itihadia kepada orang yang mengkritik itihadia malah dia benci kepada orang yang mereka memberikan udur maka dia justru malah senang bi anna hadal kalam la yadri mahwa dan bahwasanya perkataan ini enggak diketahui dari siapa itu man kalau siapa yang mengatakan inna usanafa hadal kitab inna usanafa kitab sungguhnya uh, dia yang membuat kitab ini intinya beliau ingin mengatakan bahwa orang seperti ini wajib untuk dihukum karena mereka membela mendukung mem memberikan loyalitas kepada aliran sesat terus وأمثال هذه المعاذر <clears throat> التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا الأقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله dan udur-udur yang semisal dengan yang diungkapkan oleh orang yang memberikan udur kepada pemikiran sesat tadi layakuluha illa jahilun tidaklah mengatakan berbagai macam udur untuk melegakan pemilik pemikiran itihadiyah itu kecuali orang yang jahil munafik bahkan wajib baginya mendapatkan ini hukuman bagi orang mengetahui tentang keadaan mereka dan tidak jadi menolong mereka untuk menegakkan kerusakannya final qiyam al haula min adhamil wajibat karena sungguhnya menegakkan yaitu tahdir terhadap mereka termasuk sebesar-besar kewajiban lianam afsadul uqul wal adiyan karena aliran ini merusak akal, merusak agama, ala khalqin minal masyayikh wal ulama wal muluk wal umara aliran ini telah merusak makhluk-makhluk Allah dari yang paling alim para syekh ulama sampai para raja-raja dan para umara wa yas'auna fil ardi fasadan dan aliran ini adalah melakukan kerusakan di muka bumi wa yasudduna an sabilillah dan menghalangi manusia dari jalan Allah maka orang yang mereka tidak mengkritik bahkan memalam bela menolong wajib untuk dihukum pula karena berarti mereka menghalangi jalan Allah taala Qala Syekh Bakar farahima الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقه من سلسبيل Jannah. Amin. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية إلا أنه ينتظم جميع المبتدئة فكل من ظاهر مبتدئا فأظمه أو أظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يخشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره واجب قطع شره لئلا يتعدى ilal muslimin Syekh Abu Bakar beliau tadi perkataan Syekhul Islam farahimallahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibn Taimiyah wasaqahu min uh, salsabil jannah dan mudah-mudahan beliau mendapatkan atau diminumi dengan minuman dari minuman salsabil mata air surga amin fa hadal kalam perkataan Syekhul Islam ini adalah fi ghayatid diqah betul-betul sangat detail, sangat mendasar, walahamiyah dan sangat penting sekali. Wahwa ingkana fi khususi madhairatil itihadiyah seandainya perkataan beliau itu dikhususkan pada itihadiyah illa annahu jami al mubtadi'ah sesungguhnya kalimat ini adalah umum untuk semua mubtadi'ah bukannya itihadiyah saja fakullu man dhahara mubtadi'an fa'addamahu au adzama kutubahu setiap yang membela ahli bid'ah mengagungkan ahli bid'ah mengagungkan kitab ahli bid'ah wa nasyaraha dan mem, uh, menyebarkan kitab ahli bid'ah di antara kaum muslimin wa nafakha fihi wa bihak kemudian juga membisik-bisikkan sehingga tersebar perkataan ahli bid'ah wa sya'a ma fiha min bid'ah wa dalalah dan kemudian perluaskan kepada kaum muslimin bid'ah dan kesatan walam yakshif walam yakshif hu fi maladain min zaik wa ikhtilal fil itiqad dan tidak menyingkap penyimpangan-penyimpangan kerusakan-kerusakan mereka dalam akidah inna man fa'ala dalik fawa mufarrid fi amri maka orang melakukan seperti ini telah melampaui batas urusannya wajibun qad usyarri wajib untuk diputuskan keburukannya li Allah ya ta'adda ilal muslimin supaya tidak nular kepada yakni kaum muslimin. وقد ابتلينا هذا الزمان بأقوام على هذا المناول على هذا المنوال يعظمون المبتدئة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال فاحذروا أبا الجهل المبتدئ هذا نعوذ بالله من الشقاء وأهله Waqad waqad tublina waqad ubtulina hadzal zaman bi aqwamin ala hadzal minwal. Kita di zaman ini diuji yakni dengan perkara yang seperti ini yaitu menempuh jalan berkaitan dengan kritikan kepada al bidah yu'adzimunal al mubtadi'ah yang mereka mengagungkan memuliakan al bid'ah wa yang suruna maqalatihim mereka menyebarkan ini perkataan-perkataan al bidah pendapat-pendapat al bidah wala yuhadziruna min saqatatihim dan mereka tidak memperingatkan dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan wa mahum alaihi minadzalal dan tidak pula memperingatkan dari kesatan-kesatan yang mereka miliki fahdaru abal jahal hati-hatilah kalian dari Abu Jahal al mubtadi hada ini al bid'ah yang seperti ini naudzubillahi minasyaqa wa ahli kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan dan orang-orang yang sengsara karena tidak membela al-haq bahkan menyebarkan kebatilan. rabbil alamin ikhwani fillah. Dengan demikian kita telah uh, <coughs> secara global dan seadanya melewati pembahasan ini yang kita telah diajak oleh beliau untuk benar-benar mengenal bagaimana manhaj salaf prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui dari kita diajak untuk mengenal makna-makna salaf secara lughah dan istilah kemudian eh, wajibnya kita atau bahkan kebutuhan kita untuk menampakkan manhaj salaf dan nisbat para salaf sesuatu yang wajib demikian juga berkaitan dengan bagaimana mana salaf dalam hal akidah kemudian kawaid-kawaid salaf yang perlu kita ketahui kemudian bagaimana masalah berkait dengan al bidah wa alul ahwa bagaimana kita selamat dari ini kesatan al bidah ini semuanya termasuk diantara perkara yang penting untuk kita ketahui termasuk pembahasan akhir yang telah beliau sampaikan yakni mauqif salaful ummah terhadap al bidah al dalal dan mestinya bagaimana kita bersikap terhadap hal yang seperti ini maka dengan demikian kita telah digambarkan secara global ikhwanifillah untuk menjadi seorang salaf yang sejati yakni berada di atas manhat salaf demikian yang kita sampaikan semoga manfaat dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangannya kita telah membaca di awal sampai akhir kitab ini semoga kita bisa mendapatkan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh